Ketahuilah para hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernikahan merupakan ibadah yang sangat mulia. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan pernikahan sebagai salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kalian istri-istri yang kalian pun tenang dan condong kepada mereka dan Allah menjadikan kasih sayang dan rasa cinta di antara kalian oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan para rasul adalah orang-orang yang beristri. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah kami utus para rasul sebelum kalian, sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kami jadikan bagi mereka azwajan, istri-istri bagi mereka wa dzurriyyah dan juga anak keturunan. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang bapak kita seluruhnya itu Nabi Adam alaihissalam. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan eh, Hawa sebagai istri Nabi Adam kuna ilaiha agar Nabi Adam tenang bersama Hawa. Oleh karenanya pernikahan merupakan perkara yang ibadah yang sangat mulia dan merupakan sunnah para nabi dan kita tahu bahwasanya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki sembilan istri dan terlalu banyak keutamaan yang didapatkan dalam pernikahan. Sungguh perkara yang sangat menakjubkan tatkala kita melihat bagaimana sikap Nabi Musa alaihissalam yang rela untuk bekerja 8 tahun bahkan 10 tahun untuk menebus mahar istrinya Ya, sebagaimana perkataan Syuaib kepada Nabi Musa alaihissalam, ini uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniyata hijaj. Wa in atmamta ashran famin indik." Saya ingin menikahkan salah seorang putriku dari dua putri ini kepada engkau wahai Musa alaihissalam dengan syarat engkau bekerja denganku selama delapan tahun. Kalau kau sempurnakan sepuluh tahun maka terserah engkau. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam rela bekerja dengan Shu'aib, kemudian rela untuk menggembalakan kambing selama 8 bahkan 10 tahun demi untuk menebus mahar pernikahan. Ini menunjukkan 10 tahun bukan perkara yang ringan, menunjukkan bagaimana perhatian Nabi Musa alaihissalam untuk menebus marha, mahar pernikahan pernikahannya. Dan terlalu banyak faedah-faedah pernikahan. Cukuplah kalau Allah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyatakan satu hakun alaihim Hakun 'ala Allahi aunuhum kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tiga golongan yang wajib bagi Allah untuk menolong mereka. Di antaranya an-nakih yuridul afaf, yaitu seorang yang menikah dalam rangka untuk menjaga dirinya. Dan suatu hadis yang yang sangat menakjubkan pula, yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bagaimana besarnya ganjaran seorang yang menikah dan menjalankan salah satu dari sunnah-sunnah pernikahan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ghassala waqtasala thumma ghada wabtakara wabtakara thumma jalasa qariban minal imam wa ansata wa lam yalghu Nabi sallallahu alaihi barang siapa yang pada hari Jumat kemudian dia ghassal dia membuat istrinya sampai mandi junub kok bisa istrinya mandi junub berarti dia berhubungan dengan istrinya waktasalah kemudian dia mandi junub Kemudian dia segera berangkat menuju masjid ya. Kemudian di pagi hari kemudian dia duduk dekat dengan imam, kemudian dia mendengarkan dengan saksama ceramah yang di atau khutbah yang disampaikan oleh imam. Kemudian dia tidak melakukan perkara yang sia-sia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kana lahu bi kulli khutwatin yakhtuha ya ajru amali sanatin siyamuha wa qiyamuha. Kata Nabi SAW, maka setiap langkah yang dia langkahkan menuju masjid, maka akan dapatkan pahala selama setahun penuh puasa dan sholat malamnya. Siapa yang bisa menerapkan hadis ini? Hanya orang-orang yang menikah. Karena Nabi SAW mempersyaratkan di awal hadis tersebut, man ghassala, barang siapa yang membuat istrinya mandi, mandi junub. Kalau tidak punya istri, bagaimana caranya menerapkan hadis ini? Oleh karenanya ikhwani fillah Allah wa para ulama menyebutkan di antara hikmah hadis ini, seorang laki-laki yang kemudian berhubungan dengan istrinya di pagi hari, di hari Jumat, maka tatkala dia melangkahkan kakinya menuju masjid, dia akan tenang. Dia tidak akan ter terpedaya dengan godaan-godaan yang ada uh, di jalan-jalan ya, wanita-wanita yang bertebaran. Kenapa? Karena dia telah mengeluarkan hajatnya dan dia kemudian berjalan menuju masjid sehingga lebih tenang untuk bisa mendengarkan khutbah atau nasihat yang disampaikan oleh Eh, sang imam. Tentunya juga di antara faedah pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tazawwajul wadud al walud fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian menikahilah para wanita yang penyayang dan juga subur yang mudah untuk memiliki anak banyak. Fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Karena sungguhnya saya akan membanggakan kalian dengan jumlah kalian yang banyak di hadapan umat-umat yang lain. Dalam riwayat dan di hadapan para nabi-nabi yang lain. Dan terlalu banyak faedah-faedah pernikahan yang mungkin e, bisa kita baca di buku-buku fikih ya. Para ikhwan, para akhwat, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, syariat sangat menjaga pernikahan. Dan jangan sampai pernikahan tersebut, akad yang telah terjalin antara seorang suami dan istri jangan sampai terputus. Jangan sampai rusak oleh karenanya syariat berusaha menjaga keutuhan rumah tangga antara seorang suami dan istri. Oleh karenanya kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala menamakan akad nikah dengan perjanjian yang sangat kuat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha." Ya. Dan para wanita, istri-istri tersebut telah mengambil dari kalian perjanjian yang sangat berat. Perjanjian yang sangat berat, mitsaqan ghalidha. Akad nikah itu dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perjanjian yang sangat berat. Agar apa? Agar kita para lelaki benar-benar sadar bahwasanya nikah merupakan perkara yang sakral. Perkara yang dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perjanjian yang berat. Jangan sampai kita putuskan perjanjian tersebut, memutuskan akad tersebut kecuali kalau dalam keadaan terpaksa. Kecuali dalam keadaan yang benar-benar e, beralasan kuat sehingga kita boleh memutuskan akad tersebut. Jika tidak maka sungguhnya kita sedang berhadapan dengan perjanjian yang berat, ya, perjanjian yang Allah ambil dari kita, misafan ghalidha. Ya, akad nikah perjanjian yang sangat berat. Oleh kerana ikhwani fillah sanillahu ayyakum, demikian pula Allah Subhanahu wa taala memberi syariat kepada umatnya. Nabi saw memberi syariat kepada umat Islam tentang masalah perceraian. Perceraian ada tiga tahapan. Cerai satu kali, cerai dua kali. Kalau sudah cerai dua kali masih bisa kembali. Agar bisa utuh kembali tali pernikahan yang ada. Bisa jadi seorang laki tatkala berhadapan dengan suatu problem rumah tangga bersama istrinya Jadi dia tidak sabar akhirnya dia menceraikan istrinya. Allah beri jinjang. Rasulullah SAW beri jinjang tiga bulan masa menunggu, masa iddah, masa menanti. Agar sang suami merenungkan kembali apa yang telah dia lakukan dan istri yang mungkin melakukan kesalahan sehingga dicerai oleh suaminya merenungkan kembali kesalahan-kesalahannya. Allah kasih kesempatan. Akhirnya setelah dicerai nikah kembali atau rujuk kembali kepada istrinya. Kemudian tidak berapa lama lagi sang suami marah kembali kepada sang istri kemudian melafalkan lafal tolak. Saya ceraikan kau istriku untuk yang kedua kalinya. Allah masih beri kesempatan lagi tiga bulan masa iddah tiga kali suci agar sang istri mengoreksi diri, evaluasi dengan apa yang telah dilakukan selama ini. Agar perbaiki kehidupan rumah tangganya. Demikian juga sang suami agar merenungkan tentang bagaimana akibat cerai, bagaimana tentang masa depan anak-anak, bagaimana tentang masa depan dia, masa depan istrinya, agar supaya kembali tiga bulan dikasih waktu untuk merenungkan. Kalau ternyata memang tidak bisa lagi akhirnya cerai untuk yang ketiga kalinya, maka sang istri tidak boleh lagi kembali kepada atau sang suami tidak boleh kembali kepada istrinya kecuali setelah istrinya menikah dengan laki-laki yang lain dan sang istri telah digauli oleh laki-laki yang lain tersebut baru kemudian dicerai baru kemudian boleh dinikahi oleh suami yang pertama ini semua syariat yang di diterapkan atau disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka untuk menjaga keutuhan rumah tangga dalam rangka untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Oleh karenanya ikhwani fil azani Allah wa iyyakum betapa banyak ikhwan ya orang-orang yang sudah pengajian kemudian akhirnya karena emosi mencerai istri-istri mereka setelah mencerai kemudian menyesal dengan apa yang telah mereka lakukan. Ini banyak terjadi. Saya sering di SMS, di telepon oleh seorang ikhwan yang sudah ngaji, yang sudah terlanjur mencerai Istrinya kemudian menyesal. Ada yang sudah menceraikan tiga kali, ada yang mencerai dua kali. Menyesal. Kapan menyesalnya? Hari itu juga setelah dia ceraikan. Bukan bulan berikutnya, bukan dua bulan berikutnya. Hari itu juga. Dia mencerai istrinya pagi hari, siang hari sudah menyesal. Atau sore hanya sudah menyesal. Langsung menyesal hari itu juga. Tatkala dia mulai tenang pikirannya, merenungkan anak-anak, bagaimana nasib anak-anaknya, bagaimana nasib dia, bagaimana kasihan dengan istrinya, baru timbul penyesalan. Sehingga terkadang terlontar pertanyaan, Ustadz, apakah jatuh cerai kalau saya cerai istri saya dalam keadaan marah-marah? Ya, saya bilang, bagaimana ada orang suami cerai istrinya tidak marah-marah? Orang kalau cerai jelas dalam keadaan apa? Marah ya. Kalau nggak marah nggak cerai. <laughs> jelas. Yang dimaksud oleh para ulama bahwasanya cerai tidak jatuh dalam keadaan marah itu kalau marahnya benar-benar marah sehingga menutup otak pikirannya sehingga tidak tahu apa yang dia ucapkan seperti orang mabuk. Adapun seorang yang marah biasa masih bisa merenungkan apa yang dipikirkan, maka cerai tersebut jatuh. Oleh karena dampak buruk yang timbul dari perceraian ini, maka perceraian merupakan perkara yang sangat disenangi oleh syaitan. Bahkan disenangi oleh para dukun. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang belajar sihir, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka mereka para tukang sihir belajar sihir yang dengan sihir tersebut mereka bisa memisahkan antara seorang lelaki dari istrinya. Allah sampai naskan dalam surat Al-Baqarah. Ini merupakan perkara yang sering dilakukan oleh para dukun dan tukang sihir memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Dan ini perkara yang paling dicintai oleh iblis. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, Inna iblis wada'a arsyahu 'alal ma. Iblis meletakkan singgasananya di atas air. Tsumma yab'atsu sarayahu. Kemudian dia utus pasukannya untuk menggoda kaum muslimin, untuk menggoda Bani Adam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa adnahum manzilatan minhu a'dhamuhum fitnah." Pasukan iblis yang paling dicintai oleh iblis dan paling dekat dengan iblis yang paling merusak Bani Adam, yang fitnahnya paling besar. Akhirnya iblis memutus mengutus pasukannya untuk menggoda Bani Adam. Setelah itu mereka lapor. Ya, iblis juga punya apa? Punya organisasi untuk apa? <laughs> Untuk menggoda Bani Adam. Ya. Dan dia berpengalaman, iblis berpengalaman. Ya, sudah sejak dulu hidup. Muskilahnya iblis adalah musuh yang berat sudah berpengalaman beribu-ribu tahun kemudian tidak kelihatan pasukannya banyak ya. sudah tahu cara menggoda si fulan cara godanya seperti ini yang itu cara menggodanya demikian dan dia berjanji akan menyesatkan kita semua la aguyannahum ajma'in ini ini janji iblis aku akan menyesatkan mereka seluruhnya tidak ada terkecuali semua ini yang di hadapan saya ibu-ibu semuanya sudah jadi intayan iblis termasuk ustadz-ustadznya seluruhnya. <laughs> Tidak ada yang terlepas dari intian iblis. Dan yang paling berat fitnahnya dalam merusak Bani Adam itulah yang paling dicintai oleh iblis. Akhirnya ya'ti ahaduhum. Datang salah seorang anak buah iblis melapor. Ya iblis, qad fa'altu kadza wa kadza. Saya telah melakukan ini dan itu, saya telah merusak ini dan itu. Kata iblis, laknatullah alaih, ma fa'alta syai'an. Kau belum melakukan apa-apa sekecil. Kau baru begini belum apa-apa, apa? Godaanmu itu belum apa-apa. Sampai akhirnya saya sayati ahadum sampai datang salah seorang dari anggota iblis, anak buah iblis dia mengatakan, "Ya iblis, tarok taraktuhu ma taraktuhu hatta ufarri bainahu hatta ufarri bainahu wa baina Kata salah salah seorang pasukan iblis atau salah seorang jin ya, pasukan iblis, Wahai iblis, saya telah menggoda si fulan dan saya tidak biarkan dia sampai akhirnya dia menceraikan istrinya. Kata iblis, nikma anta, ente yang hebat ini. Bisa menceraikan si fulan dari istrinya. Ente yang hebat, yang tadi itu tidak laku. Ente yang hebat. Oleh karenanya kita harus sadar Bapak-bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Ya. Bahwasanya iblis sangat senang kalau timbul perceraian. Dan membanggakan anak buahnya yang bisa berhasil menceraikan antara seorang suami dan istri. Kita harus sadar akan itu. Jangan sampai kita menyenangkan hati iblis. Jangan sampai kita ikut mendukung program iblis untuk menceraikan ya, suami istri. Yang sangat menyedihkan tatkala perceraian itu banyak timbul di antara orang-orang sudah ngaji. Ini yang sangat lebih menyedihkan. Karena tentunya iblis lebih semangat untuk menceraikan orang yang sudah ngaji daripada orang yang baru ngaji. Yang sudah lama ngaji lebih disemangati oleh iblis untuk menceraikan. Oleh karenanya ternyata masalah perceraian bukan timbul dari orang-orang awam, bahkan orang-orang yang sudah ngaji sering timbul perceraian. Yang sudah lama ngaji bertahun-tahun timbul problema <laughs> masalah perceraian. Oleh karena ikhwani fil akhwati fiddin azani Allah wa Dari sini kita mengerti akan pentingnya kita untuk mengenal bagaimana manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi problema rumah tangga. Kita jangan manhaj masalah tahdir menghajar aja yang kita pelajari. Ya. Manhaj dalam akidah juga kita pelajari, manhaj Nabi dalam akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga manhaj Nabi dalam menghadapi pernik-pernik kehidupan rumah tangga. Oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini dan saya harap ikhwan dan akhwat bersabar. Nah, saya akan menyebutkan hadis-hadis tentang bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menghadapi problema tangga rumah tangga beliau Problema rumah tangga beliau sendiri dan juga problema rumah tangga para sahabat. Dan kita berusaha mengambil faedah-faedah dari sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ketahuilah ikhwani fillah akhwati fiddin azani Allah ayyakum. Jarang ada rumah tangga yang sama sekali tidak ada cekcok ya, hampir ini rumah tangga yang jarang, kalaupun ada sangat jarang atau hampir-hampir tidak ada. Saya sangat takjub tatkala membaca sebuah riwayat dari Al-Imam Ahmad rahimahullah tatkala dia mengatakan saya telah menikah 20 tahun atau 30 tahun bersama Ummu Saleh wa makhtalafna fi kalimatin wahidah dan saya tidak pernah ribut sama Ummu Saleh istri saya ini dalam satu kalimat pun tidak pernah cekcok. Berapa tahun? 30 tahun. Ini mustahil atau ada? Ini sulit seperti ini. Hampir-hampir tidak ada, tapi ada ternyata. Tapi nah, ini jarang. Kenyataannya namanya rumah tangga. Ya. Mesti ada ketidakcocokan ya. Karena namanya perasaan orang berubah-ubah, kondisi berubah-ubah ya. Kita tidak hidup dalam kehidupan rumah tangga dalam satu kondisi terus. Enggak, kondisi berubah-ubah. Keuangan berubah-ubah. Kondisi rumah tangga berubah-ubah. Masalah yang kita hadapi berubah-ubah. Karena demikianlah kehidupan. Terkadang perasaan kita enak, terkadang perasaan kita tidak enak, terkadang perasaan istri kita enak, terkadang perasaan istri kita tidak enak. Sehingga sebab-sebab yang menimbulkan Cekcok itu ada. Bahkan permasalahan rumah tangga juga terjadi di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala dengan hikmahnya menjadikan adanya problema rumah tangga di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar Allah bisa menunjukkan kepada kita bagaimana sikap bijak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi masalah rumah tangga yang beliau hadapi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita bisa mengambil pelajaran. Oleh karenanya kalau ada yang mengatakan eh, kehidupan rumah tangga tanpa cekcok sama sekali, saya katakan hampir-hampir mustahil. Hampir-hampir mustahil. Oleh karenanya Imam Ahmad dan Ummu Saleh dia mengatakan 20 tahun 30 tahun mungkin pernah ada terjadi setelah itu meskipun sedikit atau atau uh, kecil ya. Oleh karenanya ikhwan fillah sania ayyakum maka pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan beberapa problem yang pernah dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengatakan kepada Aisyah, ini la a'lamu idha kunti anni radiyatan wa idha kunti alaya ghadba. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Aisyah, sungguhnya saya tahu kapan kamu ngambek sama saya dan kapan kamu senang sama saya. Kata Aisyah, "Wa kaifa ta'rifu dzalik?" Ini ngomongnya tatkala lagi sedang tidak bertengkar, lagi sedang mesra, Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan, "Wahai istriku Aisyah, saya tahu kamu kapan marah kepada saya dan kapan kamu senang sama saya." Kata Aisyah, "Wa kaifa ta'rifu dzalik?" Bagaimana kok bisa tahu wahai suamiku? Kata Nabi SAW alaihi wasallam, "In kunta anni radiyatan taqulin wa Muhammad." Kalau kamu lagi senang sama saya, kamu bersumpah dengan mengatakan demi robnya Muhammad. Demi robnya Muhammad. Tetapi kalau kamu lagi marah, kamu bilang warobi Ibrahim, demi robnya Ibrahim. <laughs> Tidak menyebutkan Muhammad. <laughs> Kata Aisyah, benar, benar, benar. <laughs> Ajal. Wallahi la ahjura illa ismak. Wahai suamiku, aku tidak menghajar kecuali namamu saja. Badamu enggak, cuma demi robnya siapa? Ibrahim. Ya. Yang saya hajar cuma namamu, bukan badanmu ya, bukan hatimu. Ini isyarat bahwasanya terkadang Aisyah ngambek kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang marah dan dia menunjukkan rasa ngambeknya dengan mengatakan Warabi Ibrahim. Oleh karenanya ini isyarat terjadi juga problema rumah tangga dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu hadis disebutkan bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengunjungi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam istadzana Abu Bakrin ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengunjungi Nabi dan ingin minta izin masuk ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rumah putrinya Aisyah. Fasami asauta Aisyah ta'alian. Tiba-tiba tatkala mau masuk rumah, Abu Bakar melihat, mendengar suara Aisyah yang keras. Suara Aisyah yang tinggi. Kata Aisyah, "Wallahi, ini a'lamu anna Aliyan ahabu ilaika min abi." Aisyah berteriak dengan suara yang keras di hadapan Nabi dan berkata, "Wahai suamiku, demi Allah saya tahu engkau lebih cinta kepada Ali daripada bapakku." Baginda tahu ada masalah apa yang jelas Aisyah mengatakan demikian dengan suara yang lantang, "Wahai suamiku, saya tahu bahwasanya Ali lebih kau cintai daripada ayahku." Dan Abu Bakar lagi dengar ayahnya lagi lagi dengar. Fa maka Abu Bakar pun masuk fa ahwa ilaiha. Liyaltimaha maka Abu Bakar masuk ke dalam rumah dan ingin menampar siapa? Aisyah. Artarfa'ina sautaki ala Muhammadin sallallahu apa kau mau angkat suaramu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin nampar putrinya padahal putrinya lagi bela bapaknya ya enggak <laughs> lagi bela bapaknya tapi ya Abu Bakar tidak terima maka kemudian fa'amsakahu Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi pun segera memegang Abu Bakar menahan Abu Bakar jangan sampai menempel yang anaknya Aisyah pun sembunyi di belakang Nabi tadi baru marah-marah sembunyi di belakang <laughs> Nabi Sampai akhirnya Abu Bakar pun pergi. Kata Rasulullah SAW, bagaimana Aisyah? angkos dukui minar rojo. Bukankah saya telah selamatkan kau dari laki-laki itu? <laughs> Baru saja apa? Baru saja sembunyi di belakang Nabi. Makanya Nabi langsung ambilkan kesempatan untuk menenangkan hati Aisyah. Lagi istrinya lagi marah, dia bilang, Tuh, saya kan baru selamatkan kamu dari bapakmu tadi. Setelah itu akhirnya damailah antara Nabi dengan Aisyah. Lihat uslub Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung bercanda tatkala itu. Langsung bercanda tat tatkala itu. Wahai istriku, bukankah saya tadi baru selamatkan engkau? Akhirnya Abu Bakar tahu bahwasanya Nabi dan Aisyah sudah damai. Abu Bakar pun minta izin lagi masuk. Rasulullah silakan. Kata Abu Bakar, ya. Uh, eh, Ashrikani fi silmikuma kama adkhaltumani fi harbikuma. Tolong ikut sertakan saya dalam perdamaian kalian sebagaimana tadi saya telah masuk dalam perang di antara kalian berdua. Kata Nabi, "Qad fa'alna." Kita silakan, silakan. Inilah apa namanya di antara problem yang pernah dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Aisyah sempat mengangkat suaranya lantang di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu Aisyah adalah Aisyah adalah uh, kesayangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ayahnya sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia masih muda. Ya. Seperti saya pernah katakan bahwasanya istri-istri Nabi kebanyakan berumur lebih dari 50 tahun. Dan semuanya tidak perawan kecuali siapa? kecuali Aisyah radhiyallahu taala. Maka Aisyah mungkin lebih manja dan lebih dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia terkadang mengangkat suaranya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga terjadi pada para para sahabat yang lain. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu suatu saat membentak istrinya, namun istrinya apa namanya melawan. Dia kaget tuh. Kok istri saya apa? <laughs> Melawan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala dalam hadis yang sahih, "Kunna ma'syara Quraisy naglibu nisa'ana." Kami orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah, kami itu apa eh, mengungguli istri-istri kami. Pokoknya istri kami itu tidak bisa macam-macam. Ya, segala urusan di tangan para suami. Kami orang-orang Quraisy, orang-orang yang keras. Orang-orang muhajirin yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah, orang-orang Quraisy. Kata Umar, kami adalah orang-orang yang menguasai istri-istri kami. Falamma qadimna alal ansar, tatkala kami berhijrah ke Madinah, bertemu dengan orang-orang Ansar, faida kaumun taglibuhum nisa'uhum tiba-tiba kami dapati ternyata orang-orang Ansar istri-istrinya yang menguasai suami-suaminya. Orang-orang mana? Orang Ansar. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Fatafiqa nisa'una ya'khudna min adabi nisa'il Ansar." Ternyata istri kami pun belajar dari istri-istri kaum Ansor. <laughs> belajar dalam menguasai para suami. ini perkataan siapa ini? Umar bin Khattab radhiyallahu menceritakan dia kaget ketika melihat istrinya, dia bentak istrinya ternyata ngeyel. <laughs> Bisa jadi seperti ini. Maka fasakhitu yauman ala imraati. Suatu hari saya pun membentak istri saya dengan suara yang lantang. Faraja'atni, maka dia pun ngeyel. Apa namanya? Membantah perkataan saya. Maka Umar pun kaget. Umar pun mengingkari perbuatan istrinya. Kok bisa kamu apa membantah perkataan saya? Kemudian kata istrinya, lima angkar ta'alayya. Kenapa engkau mengingkari sikap saya ini? Wallahi kata dia. Kata istrinya, demi Allah. Fa inna azwajan Nabi saw alaihi wasallam la yuraji'nahu. Sungguhnya istri-istri Nabi juga ngeyel sama Nabi saw <laughs> Umar jadi kaget. Kata istrinya, demi Allah sekarang istrinya, fa inna ihdahunna Ya, salah seorang dari istri si Nabi SAW menghajar Nabi dari siang sampai malam. Uh, tambah kaget lagi. Umar bin Khattab radhiyallahu taala Maka padahal Umar tahu bahwasanya di antara istri-istri Nabi ada Hafsah putrinya. Di antara istri-istri Nabi siapa? Hafsah putri Umar bin Khattab radhiyallahu taala Maka Umar pun tidak segera menerima perkataan istrinya. Dia pun segera berangkat menuju putrinya Hafsah. Maka dia pun nasihati Hafsah. Ya. Kata Umar, "Atughadzibu ihdakunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Apa benar? Salah seorang dari kalian wahai istri-istri Nabi membuat marah Nabi? Kata anaknya, "Iya benar." <laughs> benar ya. Benar, bahkan menghajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Umar pun marah. Apa kalian tidak takut dengan kemarahan Allah karena marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Umar pun mengingatkan kepada Hafsah, ya. Wala tastakfiri alaihi. Jangan kau terlalu banyak minta kepada suamimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wala yaghurrannaka dan jangan buat kau terpedaya dengan wanita yang lebih cantik daripada engkau itu Aisyah. Itu jangan sampai kau karena mengetahui bahwasanya Aisyah lebih cantik dan lebih dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga engkau akhirnya cemburu dan melakukan hal-hal yang membuat marah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ikhwani fil azani ya Allah wa ternyata masalah e, seorang istri yang kemudian terkadang membantah suaminya atau tidak terima dengan pernyataan suaminya ternyata juga dialami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu setelah istri-istri kaum muhajirin belajar daripada istri-istri kaum ansar oleh karenanya hati-hati para suami kalau punya istri yang baik-baik jangan menjadikan istri-istri Anda bergaul dengan istri-istri yang kurang baik ya karena istri-istri Anda nanti akan belajar cara menundukkan suaminya <laughs> dari istri-istri yang lain. Hati-hati bergaul ya karena pengaruh teman itu sangat sangat eh, berpengaruh sekali dalam merubah sikap seseorang. Kemudian ikhwani fillah Allah iyyakum. <clears throat> Di antara problematika juga yang pernah dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dan juga dalam riwayat yang lain dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha tentang kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang di rumah salah seorang istrinya. Demikian riwayat Anas. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, satu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang di rumah salah seorang istrinya. Maksud Anas adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Fa arsalat ihdal mu'minin, ihda ummahatil mu'minin, qas'atan fiha ta'am. Tatkala Nabi SAW sedang di rumah Aisyah bersama para sahabat yang lain diantaranya Anas bin Malik dan sahabat yang lain. Nabi sedang mengundang mereka di di rumah Nabi SAW. Tiba-tiba ada Ummu Salamah, salah seorang ummahatul mukminin yang lain, mengirim makanan kepada Nabi SAW. Padahal Nabi sedang di rumah Aisyah. Ini sebuah kesalahan. Ya. Karena harusnya tidak perlu kirim makanan. Lagi Rasulullah lagi di rumah siapa? Aisyah. Akhirnya Aisyah pun cemburu. Kok si fulanah ngirim makanan ke rumah saya, wong saya juga sedang bikin makanan. Cemburu nggak? Cemburu. Akhirnya datanglah utusan Ummu Salamah yang bawa makanan. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha pun memukul tangan pembantu tadi. Ya tidak dia negur gitu tahu-tahu lepaslah jatuhlah apa? Kosah tadi, tempayan tadi jatuh, kemudian pecah. Akhirnya tempayan tadi terbelah dua dan jatuhlah atau berhamburlah makanan. Ini kondisi yang berat ya kita bayangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para sahabat. Ya. Antum misalnya jadi presiden, terus datang orang tamu-tamu antum terhormat, tahu-tahu ada hadiah istri antum mukul makanan di hadapan <laughs> jatuh makanan tersebut. Terkadang datang syaitan Ingin menunjukkan antum kan orang besar. Masa dihinakan sama istri antum di hadapan sahabat-sahabat antum? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kelembutan dan kesabaran, meskipun kejadian tersebut terjadi di hadapan para sahabat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu tahu bahwasanya eh, tempayan tadi jatuh dan terbelah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segera duduk, jongkok kemudian menyatukan kembali tempayan yang jatuh tadi terbelah dua, dan mengumpulkan makanan untuk diletakkan di atas makan di atas tempayan tersebut. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, gorot ummukum. Wahai para sahabatku, sungguhnya ibu kalian Aisyah cemburu. Ibu kalian Aisyah apa? Cemburu. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kulu, silakan makan. Akhirnya para sahabat makan dari tempayan yang tadi sudah pecah kemudian disatukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Orang yang tadi diutus oleh Ummu Salamah, pembantu tadi Ummu Salamah mau pulang ditahan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dulu pulang. Ditahan. Sampai kapan? Sampai Aisyah akhirnya membawa tempayan yang baru. Mengganti tempayan yang tadi apa? Baca. Ini kelihatannya sepele tapi subhanallah antum melihat bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi suatu problem rumah tangga. Seorang suami mungkin sabar tatkala dibentak-bentak oleh istrinya dalam rumah tidak ada yang tahu. Tapi jika dibentak suaminya di hadapan teman-temannya, nah itu suatu perkara yang berat. Ya. Istrinya melakukan kesalahan, merendahkan suaminya di hadapan teman-temannya itu perkara yang berat. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tenang menghadapi problematika tersebut. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencela Aisyah radhiyallahu taala anha, bahkan memberi uzur kepada Aisyah dan menjelaskan kepada para sahabat. Bukan Nabi saja yang beri uzur, Bahkan Nabi minta para sahabat untuk memberi uzur kepada Aisyah. Makanya Nabi SAW mengatakan, Gorot ummukum. Ibu kalian. Ibu siapa? Ibu kalian. Bukan Nabi mengatakan, Gorot zaujati. Istriku cemburu. Enggak. Tapi Nabi menggunakan lafal apa? Ummukum. Ibu kalian. Karena istri-istri Nabi adalah ummahatul mukminin, Ibu bagi kaum kaum mukminin. Dan kita tahu tatkala ibu kita bersalah, kita berusaha untuk mencari uzur bagi ibu kita. Ah, mungkin ibu kita berusaha tidak menyalahkan ibu kita. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, Gorot umukum, ibu kalian telah cemburu. Dan Nabi SAW juga menjelaskan bahwasanya perbuatan Aisyah tadi, sehingga melakukan kesalahan dengan memukul tangan sang pembantu, itu adalah karena cinta Aisyah kepadaku. Karena cem cemburu. Maka jangan kalian salahkan. Karena dia tidak melakukan demikian kecuali karena cintanya kepada kepadaku. Akan tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak membiarkan Aisyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyuruh Aisyah untuk mengganti apa tempatnya yang jatuh. Dalam hadis ini tidak disebutkan Nabi menyuruh Aisyah, tapi Aisyah pun sadar bahwasanya tempayan yang dia jatuhkan tadi telah pecah, maka dia segera mengambil tempayan dia atau piring dia untuk menggantikan piring yang tadi sudah sudah pecah. Piring satu saja perasaan kita tuh perkara yang ringan, enggak zaman dahulu zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam piring mereka tidak banyak, tempain mereka tidak tidak banyak, tidak seperti kita piring kita banyak sekali di rumah ya. <laughs> Adapun istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu kehidupan mereka sangatlah berat. Kita tahu bagaimana kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kesabaran istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi, menjalani kehidupan rumah tangga bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata, "Ra'ainal hilal, summa ra'ainal hilal, summa ra'ainal hilal fi syahrain." Ya, kami melihat hilal muncul, kemudian lihat hilal muncul lagi, lihat hilal muncul lagi, namun tidak dinyalakan api di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya selama dua bulan tidak masak apa-apa. Ya. Namun Aisyah dan para umahat yang lain juga, para istri-istri Nabi bersabar dalam menghadapi hal ini. Maka tatkala ditanya kepada Aisyah, apa makanan kalian? Tatkala tidak masak apa-apa, kata Aisyah, al-aswadan, cuma korma dan air putih. Ya. Lihat bagaimana rumah Aisyah radhiyallahu taala anha yang sangat kecil Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala ingin sujud solat malam harus memegang kaki Aisyah karena tatkala Aisyah menjulurkan kakinya tidak ada tempat sujud buat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kalau mau sujud Rasulullah harus nyentuh kaki Aisyah agar, kakinya dilipat sehingga ada tempat buat buat sujud rumah yang sempit kita kalau ke kota Madinah bisa lihat bagaimana rumah Nabi yang sekarang itu pun kelihatan kecil itu padahal sudah ditembok dengan tiga tembok oleh karena Ibnul Musayyib rahimahullah Salah seorang ulama tabi'in tatkala melihat kuburan Nabi ingin ditembok, maka dia pun menangis. Dia mengatakan seandainya dibiarkan saja rumah rumah Nabi SAW seperti itu, agar para umatnya, orang-orang yang baru datang bisa melihat bagaimana kehidupan atau rumah Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dapat ya ternyata ummahatul mukminin, istri-istri Nabi sabar dalam menghadapi kehidupan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena dalam satu hadis tatkala ada seorang yang datang ingin bertamu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sahabat untuk bertanya kepada istri-istrinya ada nggak makanan tanya kepada istri pertama tidak ada makanan istri kedua tidak ada makanan istri ketiga tidak ada makanan di rumah sampai istri kesembilan tidak ada makanan di rumah akhirnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam man yudhayifu dhaifa Rasulillah siapa yang mau menjamu tamunya Rasulullah karena di rumah Rasulullah tidak ada makanan ini kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kehidupan yang berat kehidupan yang artinya e, sulit. Akan tapi istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah dan yang lainnya sabar dalam menghadapi kehidupan seperti itu. Oleh karenanya, tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha mengganti piring yang jatuh tadi, itu bukan perkara yang ringan karena piring dulu juga sedikit dan mungkin mahal. Akan tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membiarkan sang pembantu untuk pergi kecuali setelah diganti piringnya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ikhwani Allah ayakum. Itu di antara masalah yang pernah dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sikap yang lembut dan penuh bijak dan berusaha memberi uzur kepada Aisyah. Karena ini perkara dunia. Adapun kalau istri Nabi sallallahu alaihi wasallam salah dalam perkara akhirat, maka Nabi langsung mencela. Seperti dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah sendiri, dia bercerita tatkala Aisyah pernah mengejek salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Sofia. Kata kata Aisyah radhiyallahu taala anha di depan Nabi, "Innaha qasirah." Kata Aisyah, Sofia itu pendek, apa? Sofia itu pendek. Maka Nabi pun ini masalah akhirat, masalah gibah. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun marah dan berkata, "Laqad kulti kalimatan lau muzijat bima'il bahr lamazajathu." Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam langsung mencela Aisyah tatkala itu, tidak dibiarkan, tidak diberi uzur. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Aisyah, sungguh engkau telah mengeluarkan mengucapkan satu kalimat yang sangat busuk yang seandainya dicampur dengan air laut akan merubah bau air laut tersebut. Langsung ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun perkara dunia, perkara rumah tangga, ini cemburu, satu cemburu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak marah bahkan memberi uzur kepada istri-istri beliau. Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu hadis pula ya, disebutkan Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kata Aisyah, "Zaratna saudatu yauman fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baini wa bainaha ihda fi hijri wal ukhra fi hijriha." Suatu saat saya sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba istri Nabi yang lain Saudah. Ya. Saudah ini dekat dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan Saudah e, memberi hadiah jatah nginapnya kepada Aisyah radhiyallahu taala Saudah ini mengunjungi Nabi Shallallahu alaihi wasallam di rumah Aisyah. Maka Saudah pun duduk bersama Nabi bersama Aisyah. Jadi sekarang suami dengan istrinya duh, dua. Akhirnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun meletakkan salah satu kakinya di pangkuan Aisyah dan salah satu kakinya di pangkuan Saudah. Ya mungkin menjulurkan kaki, duanya saling berhadapan-hadapan antara saudara dengan Aisyah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Fa amiltu lahu khazirah." Saya pun ya menghormati tamu, saya bikin makanan buat Saudah. Yaitu berupa potongan-potongan daging kecil, khazirah itu potongan daging kecil yang dipotong daging yang dipotong kecil-kecil kemudian dicampur dengan roti. Kemudian saya bawa untuk diberikan kepada Saudah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kuli, silakan makan." Fa'abat kata saudara "Saya tidak mau makan." Ya, mungkin lagi kenyang atau lagi nggak berselera katanya, "Saya nggak mau." Rupanya Aisyah tersinggung. <clears throat> Ini kan di rumah dia bawa makanan kok nggak mau makan. Kata Aisyah, "Lita kuli aula al takhalla wajhaki." Makan atau enggak saya lempar ke mukamu. <laughs> ini di hadapan siapa ini? Di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kaki Rasulullah yang satu di pangkuan Aisyah, satunya di pangkuan Saudah. Kata Aisyah, kamu makan kalau enggak saya lempar, nah, lihat aja. <laughs> Fa'abat kata Saudah, enggak saya enggak mau makan. <laughs> Mungkin dia entah enggak maunya kenapa saya enggak tahu apakah karena memang enggak mau atau karena apa. Yang jelas dia yang saya tidak mau makan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Fa'akhadtu minal qas'ah syai'an fala takhtu bihi wajhaha." Maka saya pun ambil sebagian daging tadi saya lempar ke wajahnya Sauda. Uh, kena. <laughs> ini di hadapan siapa? Di hadapan Nabi yang lagi dipanduin Nabi. Tuh, ada perang ini. Di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi melihat kondisi seperti ini dan Nabi harus bersikap. Ini sudah mulai apa? Mulai awal-awal peperangan. Farofa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rijlahu min hijriha. Maka Rasulullah Alaihi Wasallam menekan kakinya ke Aisyah dan mengangkat kakinya dari Sauda supaya Sauda bisa untuk balas. <laughs> Jadi Aisyah nggak bisa gerak ya, ditahan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Sauda dibiarin bebas, akhirnya Sauda pun ngambil kan, lempar ke muka <laughs> Aisyah. Fadhahika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tertawa. Ya. Kemudian tiba-tiba mereka lagi demikian, tahu-tahu datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berteriak, "Ya Abdullah bin Umar." Ya, Rasulullah lagi mencari Abdullah bin apa Umar lagi mencari anaknya siapa? Ibnu Umar. Ibnu Umar di mana engkau? Uh, kata Rasulullah, jangan-jangan Umar mau masuk ke rumah. Maka kata Rasulullah SAW, kuma faksilah wajah, wajahakum, wujuhakuma. Segera bangun, ayo bangun, cuci muka kalian. Cuci muka. <laughs> Ternyata benar setelah itu Umar masuk dalam rumah. Kalau enggak ketahuan mukanya lagi. <laughs> Cepat bangun cuci muka kalian. Antum lihat bagaimana ya artinya subhanallah ya sikap lembut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian meskipun dia lebih cinta kepada Aisyah, tetap tidak dia bela ya, karena harus dibalas ya. Kalau sudah ngelempar wajah gantian, Sauda juga harus harus ngelempar wajah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita lanjutkan di antara perkara berat yang pernah dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu kecemburuan istri-istri Nabi terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha. Anda sudah sering sampaikan bahwasanya Aisyah adalah wanita yang sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pertama karena Nabi sangat dekat kepada siapa Abu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian Aisyah pun nikahnya dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah melihat dalam mimpi Jibril mendatangkan wajah Aisyah dan mengatakan, "Hai Rasulullah, hadhihi zaujatuka fid dunya wal akhirah." Ini adalah istrimu dunia dan akhirat. Kemudian Aisyah yang sangat cerdas, Kemudian dia yang paling cantik di antara istri-istri yang yang lain dan lebih putih daripada istri-istri yang yang lain sampai Rasulullah mengatakan ya Humaira. Rasulullah memanggil Aisyah dengan nama Humaira karena putih yang kemerah-merahan, saking putihnya sehingga nampak humrah di pipi beliau, pipi Aisyah sehingga Rasulullah mengail wahai wanita yang berwarna merah. Artinya saking putihnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Aisyah sudah sadar akan hal ini bahwasanya dia yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia pernah apa namanya istilahnya ya kalau istilah kita bergaya lah dia mengatakan ya Rasulullah ya, lau nazal tawadian fihi syajaratan fihi syajaratun qad ukila minha wa wajadta syajaratan lam tu, lam yukal minha fa aina tarta' ba'irak wahai Rasulullah kalau kamu turun ke sebuah lembah kamu dapati ada pohon yang sudah dimakan sama sama onta dan kamu dapati pohon yang masih segar belum pernah dimakan sama onta yang lain kamu ikat ontamu di mana ya di pohon yang belum pernah dimakan kata Nabi SAW. Aisyah tahu bahwasanya dia ingin Rasulullah cinta sama saya jelas. <laughs> Karena dia paling muda, kemudian paling cantik, kemudian paling pintar dan tidak ada khilaf bahwasanya Aisyah adalah wanita yang paling pintar. Sampai para sahabat kalau khilaf mereka datang menemui Aisyah setelah peninggal Nabi kalau ada khilaf mereka bertanya kepada Aisyah. Sampai orang-orang bersafar dari tempat yang jauh untuk bertemu dengan Aisyah dalam rangka bertanya masalah fikih kepada Aisyah radhiyallahu taala Oleh karenanya Aisyah termasuk para perawi hadis yang sangat banyak hadis yang diriwayatkan setelah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Aisyah juga banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam terutama hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah rumah tangga. Seperti hadis-hadis ini kebanyakan yang riwayatkan apa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, sebagai pelajaran bagi kita ya. ya. Pelajaran dari Ummul Mukminin ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada masalah berat yang dihadapi oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang istri-istri beliau, masalah ya akibat poligami ya atau eh, istri-istri beliau yang banyak ya sembilan orang. Di sini dalam hadis bahwasanya karena nisaun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hisbain. Bahwasanya istri-istri Nabi ada dua kelompok. Istrinya berapa? Sembilan. Bukan dua belas ya. Ada sembilan. <laughs> ada dua kelompok. Kelompok yang satu itu kelompoknya Aisyah. Kemudian Hafsah. Eh, kemudian Sofia. Ya, itu satu kelompok dengan siapa? dengan Aisyah. Kelompok yang kedua Ummu Salamah, Zainab yaitu kelompok satunya. Ya, ada dua kelompok istri, ada dua geng lah itu <laughs> di antara istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada seorang seorang yang pernah berkata eh, pada saya ya bahwasanya eh, ada seorang yang tidak pernah merasakan dirinya sebagai lelaki sejati kecuali setelah punya istri tiga istri pertama belum suami sejati. Istri kedua belum suami sejati. Kapan suami sejati? Tatkala istrinya tiga. Kenapa kalau satu ya satu-satunya kamulah satu-satunya tidak ada yang lain. Kalau sudah dua sering ribut, ada dua geng ya enggak? Ini cemburu. Kalau sudah tiga sudah nggak ada geng, <laughs> karena ada geng yang ketiga. <laughs> yang ketiga sudah ini mau cemburu sama siapa? Lawannya ada dua, masing-masing punya lawan dua orang sudah nggak ada geng. <laughs> Adapun istri-istri Nabi mereka ada dua kelompok, kelompok Aisyah sama kelompok Ummu Salamah. Kelompok Ummu Salamah mereka cemburu dengan sikap yang dilakukan oleh para sahabat terhadap Aisyah. Kenapa? Karena para sahabat mereka tidak memberi hadiah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi di rumahnya Aisyah. Jadi kalau mau beksi hadiah tunggu dulu sampai Nabi nginap di rumah Aisyah. Kalau lagi di Ummu Salamah tidak usah. <laughs> Lagi di Hafsah nggak usah, yang lainnya nggak usah, Zainab nggak usah. Sampai Nabi lagi nginap di rumah Aisyah, baru kasih hadiah. Kenapa? Karena Rasulullah kalau lagi di rumah Aisyah hatinya berbinar-binar, senang kepada Aisyah. Sehingga para sahabat menanti-nanti kapan Nabi lagi gembira. Kalau gembira kasih hadiah tambah gembira lagi. Ini diketahui oleh istri-istri Nabi. Akhirnya mereka protes. Mereka pun mengutus Ummu Salamah agar membicarakan hal ini kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, tolong sampaikan kepada para sahabat. Kalau mau kasih hadiah, jangan nunggu engkau di rumah Aisyah. Di mana saja kamu berada di rumah istrimu yang mana saja, silakan mereka kasih hadiah, jangan ditunda-tunda." Akan tapi Nabi tidak menjawab dengan satu kalimat pun. Tapi sudah disampaikan oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah pun pulang menemui pasukannya. <laughs> menemui teman-temannya. Mereka bertanya, apa yang dikatakan Nabi? Mereka Nabi tidak bilang apa-apa. Pergi lagi, pergi lagi. Datang lagi Ummu Salamah untuk kedua kalinya. Wahai suamiku, istri-istri yang lain protes. <laughs> Minta agar engkau nyampaikan kepada para sahabat. Agar kalau mereka ingin beri hadiah, jangan nunggu engkau lagi di rumah Aisyah. Di mana saja engkau berada kasih hadiah. Tidak dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Pulanglah Ummu Salamah bertemu dengan teman-temannya, melaporkan hasil perjuangannya yang hasilnya nihil, tidak ada jawaban dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mereka bilang, "Ayo pergi lagi." Usaha. Ya, nah, usaha tidak <laughs> tidak putus-putus. Untuk ketiga kalinya Ummu Salamah pun pergi menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Melaporkan keluhan istri-istri beliau yang lain. Wahai suamiku mereka, istri-istrimu minta agar engkau sampaikan kepada para sahabat. Kalau mau kasih hadiah, jangan tunggu engkau lagi di rumah Aisyah. Tatkala itu Nabi Muhammad SAW pun menjawab dengan mengatakan, La tu'zini fi Aisyah. Jangan kau ganggu saya dengan urusan Aisyah. Fa inna al wahyu la yunzal apa sesungguhnya wahyu tidaklah turun kepadaku wa ana fi thawbi imra'atin illa Aisyah. Tidak pernah wahyu turun kepada saya dalam saya sedang bersama satu pakaian dengan seorang wanita pun kecuali Aisyah. Di Nabi SAW pernah satu selimut dengan Aisyah tahu-tahu turun wahyu. Dan ini tidak pernah terjadi kecuali Nabi bersama Aisyah. Nabi ingatkan keutamaan Aisyah. Dan Nabi SAW itu bukan kesalahan Nabi. Sekarang yang salah Nabi atau para sahabat? <clears throat> ya? yang kasih pilih hadiah pilih harinya siapa? Nabi atau para, apa Nabi mengatakan oleh para sahabat kalau saya lagi di istri istri lain jangan kasih hadiah, kalau lagi di Aisyah baru kasih hadiah. Enggak. Para sahabat sendiri yang ngerti. Sehingga mereka tidak mengasih hadiah kepada Nabi, memberi hadiah kecuali tatkala Nabi sedang di rumah Aisyah. Akhirnya Ummu Salamah pun pulang dengan tidak ada hasilnya. <laughs> Mereka tidak putus asa. Mereka mengirim uh, Fatimah. Nah, kalau Ummu Salamah tidak berhasil, kirim siapa? Fatimah. Siapa Fatimah? Putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemimpin wanita di surga, Fatimah radhiyallahu taala Maka mereka pun mengutus Fatimah radhiyallahu taala anha. Saya bacakan lafal hadisnya menjadikan Fatimah sebagai apa? Wasilah. Siapa tahu Rasulullah SAW berubah pikiran. Maka Fatimah pun fasta'zanat alaihi. Fahuwa muttaji'un ma'iyya fi mirti. Ya. Fatimah pun masuk menemui Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sedang ber, berbaring di di Aisyah, berbaring di uh, baju Aisyah radhiyallahu taala anha. Fa'adinalaha. Maka Rasulullah SAW membiarkan Fatimah untuk masuk menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakolat. Maka Fatimah putri Nabi berkata, "Ya Rasulullah, inna azwajaka arsalnani ilaika yas'alnaka al-adla fi ibni ibnati Abi Kuhafa." Wahai ayahanda, sungguhnya istri-istrimu mengirim saya, mengutus saya. Mereka ingin engkau bersikap adil dalam urusan Aisyah, putrinya Abi Kuhafa. Abu Kuhafa siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mereka ingin agar engkau berbuat adil. Wa ana sakitatun. Aisyah yang meriwayatkan hadis ini mengatakan saya pun diam saja tatkala dengar protesan tadi. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada putrinya Fatimah, "Ya bunayya, alasti tuhibbina ma uhib?" Wahai putriku, bukankah kau suka dengan apa yang aku sukai? Faqalat bala ya Rasulullah. Tentu ya wahai ayahanda, apa yang kau sukai saya sukai. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ahibbi Kalau gitu cintailah istriku ini. Siapa? Aisyah. Maka faqamat Fatimatun hina sami'at dzalik min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faraja'at ila azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Fatimah pun segera berdiri, kemudian pergi kembali melapor kepada <laughs> istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarathunna billadhi qalat wa billadhi qala laha maka Fatimah jelaskan dengan dengan panjang dengan dengan detail saya sudah nyampaikan kepada kepada ayahku Wahai ayahku, sungguhnya saya ini diutus oleh istri-istrimu meminta agar engkau berbuat adil terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha. Akan tetapi ayahku berkata, "Bukankah engkau cinta terhadap apa yang aku cintai?" Dan aku menjawab, "Iya, kalau begitu cintailah Aisyah." Fatimah tidak mengurangi perkataan sama sekali, menyampaikan kepada istri-istri Nabi sesuai dengan apa yang telah terjadi. Apa jawaban istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Manuraki agnaiti anna min syai'ah. Kata mereka, nggak ada hasilnya sama sekali, <laughs> nggak ada faedahnya sama sekali kalau begitu. Ayo pergi lagi, pergi lagi, coba lagi. Minta kepada Fatimah untuk <clears throat> pergi lagi. Untuk sebagaimana Ummu Salamah sampai tiga kali. Mereka ingin Fatimah pergi merayu lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Fatimah radhiyallahu taala anha? Wallahi la ukallimuhu fiha abadan. Demi Allah saya tidak akan ngomong kepada ayahku tentang masalah Aisyah. Tidak mau. <laughs> Sudah cukup sekali saja. Akhirnya ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Para istri-istri Nabi tidak putus asa. Setelah gagal mengutus Ummu Salamah dan gagal mengutus Fatimah, mereka mencoba dengan Zainab binti Jahsin. Zainab binti Jahsin adalah seorang istri Nabi yang paling bertakwa dan dikenal sangat sering bersodakah, Ya. Ya. rajin rajin sholat malam, rajin puasa dan rajin bersodakah. Sampai-sampai Nabi SAW pernah bersabda bahwasanya yang pertama kali menyusulku meninggal adalah yang paling panjang tangannya di antara kalian. Setelah Rasulullah SAW meninggal, para istri Nabi ukur-ukuran tangan. Mana yang lebih panjang tangannya? <laughs> Ternyata yang meninggal di luar siapa? Zainab. Mereka baru sadar bahwasanya maksud tangan panjang itu yang sering bersedekah ya. Kalau orang sedekah gini apa gini? Kalau di sini tangan panjang tukang curi ya. <laughs> tangan panjang maksudnya sering bersedekah. Jadi Zainab ini wanita yang luar biasa yang memiliki dan diakui oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dan Nabi SAW cinta kepada Zainab. Sehingga tatkala para istri Nabi gagal mengirim Ummu Salamah dan gagal mengirim Fatimah, mereka mencoba dengan siapa? Zainab. Akhirnya mereka pun mengirim Zainab binti Jahsin radhiyallahu taala dan subhanallah tatkala terjadi hadisatul ifk tatkala eh, Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh berzina oleh orang-orang munafik, dituduh berzina dengan Sofwan bin Mu'attal radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat datang kepada Zainab dan bertanya kepada Zainab tentang Aisyah, bagaimana menurutmu tentang Aisyah? Ini kesempatan kalau untuk menjatuhkan apa? Madunya ya kan? <clears throat> ya. Coba ya, kalau kita punya istri dua, kemudian istri yang istri yang kedua ada masalah, kita tanya sama istri kita pernah bagaimana istri yang kedua kira, memang dia kurang ajar dari dulu. <laughs> Ceraikan saja. <laughs> Ini kesempatan bagi Zainab untuk menjatuhkan Aisyah. Aisyah sedang dituduh sebagai pezina dan tidak ada kabar dari Nabi selama sebulan penuh. Dari Allah eh, tidak ada wahyu dari Allah menjelaskan keadaan sesungguhnya. Dan yang jadi masalah Bukan Zainab yang mengambil kesempatan, saudara Zainab, saudara perempuan Zainab, Hamnah binti Jahshin. Hamnah binti Jahshin radhiyallahu taala anha terprovokasi dengan orang-orang munafik sehingga ikut-ikutan menuduh Aisyah sebagai pezina. Saudaranya siapa? Zainab. Karena dia cemburu, cemburu dengan artinya dia ingin membela siapa? Zainab, cemburu dengan Aisyah. Sementara Zainab sendiri tidak tidak ikut menuduh Aisyah. Sehingga Nabi SAW datang menemui Zainab dan berkata, bagaimana menurutmu Aisyah ini? Dia hendak mengatakan, saya ya, ya ahmi sam'i wa basari, saya menjaga pandanganku dan saya menjaga pendengaranku. La a'lamu minha illa khairan. Saya tidak mengetahui sesuatu pun dari Aisyah kecuali kebaikan. Bahkan memuji siapa? Bahkan memuji Aisyah radhiyallahu taala Inilah Zainab yang telah e, diutus oleh istri-istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk protes kepada <laughs> Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sebelum menceritakan kejadian apa yang dilakukan oleh Zainab tatkala diutus oleh istri-istri Nabi yang lain, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wa hiya allati kanat tusamini minhunna fil manzilati inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dan Zainab inilah yang menyayangiku di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi juga sangat cinta kepada Zainab. Yang lainnya <laughs> nggak nggak takut saingan. <laughs> takut saingan siapa? Zainab aja ini yang masyaAllah kata Aisyah dia ini yang menyaingi saya dalam apa? Dan di, dicintai manzilahnya juga tinggi di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ibadahnya yang luar biasa. Walam ara imra'atan qad khairan fid din min Zainab dan saya tidak pernah melihat kata Aisyah saya tidak pernah melihat ada seorang wanita yang paling baik dalam agamanya kecuali Zainab. Wa atqalillah dan yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asdaqu hadisan yang paling jujur dalam berkata. Wa awsala lirrahim dan yang paling menyambung silaturahmi wa azamu sadaqatan yang paling sering bersedekah ya. subhanallah ini ini Aisyah menceritakan tentang siapa Zainab yang akan protes <laughs> sebelum Aisyah menceritakan protesnya Zainab Aisyah menceritakan kepada kita bahwasanya jangan sampai kalian salah sangka dengan Zainab. Zainab ini orang yang bertakwa, dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, paling suka bersodakoh, paling suka sholat malam, paling suka puasa, paling sangat beribadah banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zanat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Zainab pun minta izin untuk masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a Aisyah fi mirtiha ala al-halati allati dakhalat Fatimah 'alaiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersama Aisyah dalam kondisi di mana sedang berbaring di, dalam kondisi di mana tatkala Fatimah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Zainab pun minta izin untuk berbicara tentang Aisyah. Fa'adina laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW memberi izin kepada Zainab binti Jahsyin radhiyallahu taala anha. Faqalat, "Ya Rasulullah, inna azwajaka arsalnani ilaika yas'alnaka al-adla fi ibnati Abi Quhafah." Kata Zainab, "Wahai Rasulullah, sungguhnya istri-istrimu mengutus saya untuk membicarakan, mereka minta agar engkau berbuat adil terhadap putrinya Abu Bakar, itu terhadap Aisyah." Qalat, thumma waqa'at bi fastatalat alayya wa ana arkubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa arkubu tarfata tarfahu hal ya'dhanu li fiha." Maka Zainab pun mulai menghadap Aisyah Kemudian mulai ngomel di hadapan Aisyah. Kamu gini, gini, gini, gini, gini. Dan Aisyah cuma terdiam. Dan Rasulullah SAW sedang di samping Aisyah. Aisyah mengatakan, saya pun memandang Nabi. Melihat lirikan Nabi SAW. Apakah Nabi mengizinkan saya untuk membalas atau tidak? Nabi belum izinkan. Nabi masih cuek aja. Zainab terus, kamu tuh gini, gini, gini, gini, gini. Mencela Aisyah radhiyallahu Sampai hanya Nabi SAW melirik, memberi izin. Baru kemudian Aisyah mem membantah kata Aisyah pun membuat dia terdiam, tidak bisa ngomong. <laughs> akhirnya Zainab Aisyah membantah Zainab dan akhirnya Zainab tidak bisa membantah Aisyah. Tatkala Zainab sudah tidak bisa membantah Aisyah, kalah hujahnya, baru kemudian Rasulullah SAW berkata, Wahai Zainab, inna ibnatu Abi Bakar. Inilah putrinya Abu Bakar. Hebat <laughs> intinya gitu. <laughs> Kamu tidak bisa mengalahkan gitu intinya gitu. Saking hebatnya Aisyah akhirnya menjatuhkan hujahnya Zainab binti Jahsyin radhiyallahu taala Intinya ikhwani fillah Allah wa yakum. Ini perkara yang berat tatkala seorang yang berpoligami kemudian istrinya ada permasalahan. Oleh karenanya ikhwan kalau tidak ingin punya masalah jangan berpoligami. <laughs> Tapi terkadang ada masalah-masalah gitu asyik ya. Jadi tidak apa-apa berpoligami. <clears throat> Jadi ikhwan fillah Allah wa yakum ini sekedar sedikit ya bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi problema rumah tangga yang terjadi antara beliau sallallahu alaihi wasallam dengan eh, istri-istri uh, beliau radhiyallahu taala anhunna. Selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa problema rumah tangga yang dihadapi oleh para sahabat, yang ditangani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berusaha untuk diperbaiki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kita tahu bahwasanya berusaha memperbaiki keadaan rumah tangga adalah perbuatan yang sangat mulia. Makanya Allah mengatakan wasulhu khair. Mendamaikan adalah perbuatan yang yang baik ya. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Kata Allah Subhanahu wa taala tidak ada kebaikan dari bisikan-bisikan mereka kecuali orang yang memerintahkan berbuat amar ma'ruf memerintahkan untuk bersodakoh dan islahun bainan nas, mendamaikan di antara manusia. Barang siapa yang melakukan hal demikian, ikhlas karena Allah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, fasanutihi ajran azima. <clears throat> Maka kami akan berikan kepadanya ganjaran yang besar. Bahkan boleh seorang berdusta dalam rangka untuk mendamaikan dua belah pihak. Boleh, ya. Misalnya kita ada orang bertengkar, ribut-ribut di antara dua orang. Maka kita datang kepada salah satunya kita bilang, Masya Allah ya akhi, tadi temanmu itu ya, yang musuhi kamu tadi mendoakan kamu di masjid. Di hadapan orang banyak lagi. Benar, iya. Mendoakan kamu di hadapan orang banyak. Masya Allah. Dia juga balik satunya. Temanmu tadi juga mendoakan kamu di hadapan orang banyak. Padahal dia doanya apa? Allah maghfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah ampunilah kaum muslimin ya. Kamu termasuk kaum muslimin di hadapan orang banyak. Tidak nyebutin namanya. Akhirnya kan, oh benar berarti dia baik sama saya. Ini sudah damai. Ada cara-cara yang buat kita bisa mendamaikan ya, meskipun dengan sedikit-sedikit belok kanan belok kiri yang penting bisa damai. Bahkan Rasulullah membolehkan ya. Dusta, dusta yang soreh, dusta yang jelas itu dibolehkan dalam rangka untuk mendamaikan antara dua dua belah pihak. Tapi jangan sampai ketahuan dustanya. Karena kalau ketahuan tambah amburadul, <laughs> tambah ribut. Jadi usahanya harus mantap supaya bisa mendamaikan. Ini menunjukkan pentingnya islah di antara suami istri. Bahkan dalam kehidupan suami istri boleh berdusta dalam rangka untuk menumbuhkan rasa cinta. Oleh karenanya, tatkala kita mendengar ada problema rumah tangga di antara saudara-saudara kita atau teman kita atau karib kerabat kita, kita berusaha untuk mendamaikan. Usaha kita itu sendiri sudah dapat pahala. Berhasil atau tidak berhasil, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berusaha dan berniat ikhlas untuk bisa mendamaikan mereka berdua. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini saya akan sebutkan beberapa masalah yang pernah dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masalah para sahabat. Di antaranya suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Dan ini adalah seorang ayah yang baik. Ya. Bukan hanya menikahkan putrinya kemudian tidak pernah dijenguk. Tidak, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menikahkan putrinya dengan Ali bin Abi Thalib dan beliau sering menjenguk putrinya. Pada saat itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam memilih waktu yang pas itu di siang hari yang kemungkinan besar ada suami istri lagi beristirahat. Itu sedang berkumpul antara suami dan istri di siang hari biasanya selesai kerja, maka Ali bin Abi Thalib istirahat di rumah di rumahnya rumah rumah Fatimah radhiyallahu anha. Maka Nabi saw. Alaihi Wasallam tatkala masuk ke rumah Fatimah, dia tidak mendapati Ali bin Abi Thalib. Maka Nabi merasa ada sesuatu. Nabi tahu ada sesuatu yang terjadi. Maka Nabi saw. pun bertanya kepada Fatimah, Aina ibnu Amik, Karena ada masalah, Nabi tidak bertanya mana suamimu. Tapi Nabi ingatkan kepada Fatimah bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu kerabatmu, bukan hanya sekedar suamimu. Dia juga kerak kerabat makanya mengatakan aina ibnu amik mana anak saudaramu mana putra saudaramu agar Fatimah sadar bahwasanya Ali itu bukan hanya suaminya bahkan juga kerabatnya Ali adalah sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ali bin Abi Thalib dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Abu Thalib adalah orang yang miskin sehingga Ali hidup bersama Nabi dipelihara dirawat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Kemudian kata Fatimah radhiyallahu taala anha, "Kana baini wa bainahu syai." Faghadabani. Fakharaja wa lam yaqil indi. Kata Fatimah, tadi terjadi sesuatu antara saya dengan dia. Dia buat saya marah. Kata Fatimah apa? Dia buat saya marah. Padahal bisa jadi Fatimah yang bikin dia marah. <laughs> Fatimah mengatakan apa? Dia buat saya marah. Kemudian dia keluar dari rumah tidak tidur siang di sini. Tidak tidur siang di, di rumah. Ini kejadian ini. Suami sampai keluar dari rumah itu perkara yang yang berat. Suami sampai keluar dari rumah itu perkara yang berat. Tidak mau tidur di rumah. Rasulullah SAW tahu berarti terjadi masalah. Rasulullah SAW tidak kemudian bertanya kepada Aisyah memerinci permas eh, tidak bertanya kepada Fatimah untuk memerinci permasalahan. Emangnya ada apa? Kenapa bisa? Rasulullah tidak demikian. Yang jelas menantunya Ali sudah pergi keluar rumah. Kemana Ali pergi? Kemana? ke masjid. Ini cerdasnya Ali bin Abi Thalib. Lagi marah pergi kemana? Ke masjid. Coba kalau dia pergi ke pasar. Cerita. <laughs> Ke masjid tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasar tempat yang paling dicintai oleh syaitan. Kalau dia pergi ke pasar ketemu teman-temannya, wah, ngapain cari aja istri yang lain? Masih banyak kembang di di jalan-jalan masih banyak. Tinggal pilih yang mana. Emang perempuan cuma dia saja. Ini kebanyakan suami-suami kalau lagi marah keluar rumah ya Kadang-kadang datang setan dan itu kesempatan bagi setan. Karena kalau dia berhasil menceraikan kita dari istri kita maka akan diangkat-angkat namanya oleh iblis, dibangga-banggakan oleh iblis. Begitu seorang suami marah dengan istrinya keluar rumah langsung datang setan mungkin dikerubuti 10 setan. Datang kemudian, oh iya masih banyak itu ada akhwat kemarin saya dengar cari suami. Oh itu ada akhwat kaya, itu ada janda kaya, itu aduh banyak, uh banyak bener ya. <laughs> Kan kemarin ada dokter SMS sama kamu, pingin nikah sama kamu. Banyak kemudian apa? Oh iya benar juga. Maklumat apa? File-file yang tersembunyi keluar semua. Yang keluarin siapa? Setan. <laughs> Tapi Ali bin Abi Thalib tidak. Tatkala dia marah, dia pergi ke rumah. Ini subhanallah tidak ada yang mengetahui seperti ini kecuali yang sudah berumah berumah tangga. Ini banyak muda-muda yang senyum-senyum nggak ngerti sebenarnya. <laughs> Hanya senyum-senyum saya tidak mengerti, tapi tidak mengerti hakikat hakikat 18 tahun ke atas. <laughs> Ali bin Abi Thalib dengan penuh ya apa kecerdasannya dan ketakwaannya tatkala marah dia pun keluar pergi ke masjid dan tatkala di masjid langsung tidur menenangkan pikirannya ya tidak kemudian apa berusaha untuk marah atau balas dendam nggak datang ke masjid langsung tidur akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencari Ali bin Abi Thalib maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat yang di mana Ali bin Abi Thalib. Maka mereka menyampaikan bahwasanya Ali bin Abi Thalib lagi tidur di masjid. Lagi tidur di masjid. Rasulullah SAW segera menuju masjid dan benar melihat Ali bin Abi Thalib sedang tidur, ridaknya selendangnya terjatuh dan pundaknya dipenuhi dengan pasir. Lagi tidur, maka Rasulullah SAW pun ini mertua ini Ali. Rasulullah siapa? Mertuanya Ali. Maka Rasulullah SAW pun mengusap tangannya, tangannya yang mulia dia usapkan ke punggung Ali, menjatuhkan pasir yang ada di punggung Ali. Kemudian Rasulullah mengatakan, Kum ya Aba Turab. Kum ya Aba Turab. Bangunlah orang yang ada pasirnya. Kalau kita Abu Gosok, Abu Anu enggak, ini Abu Turab. <laughs> Wahai bangunlah, bangunlah orang yang ada pasirnya. Bangunlah dua kali Rasulullah menyebutkan dengan kelembutan. Bagaimana tidak senang Ali bin Abi Thalib? Sampai di sini dalam hadis, Ali bin Abi Thalib tidak ber, sangat bergembira kalau dipanggil dengan Abu Abu Turab. Kenapa? Karena yang kasih kunyah siapa? Mertuanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu di sikap Nabi yang kelihatannya sederhana mengusap tangannya ke pundak Ali itu diingat oleh Ali bin Abi Thalib. Bahkan dia sangat senang kalau dipanggil dengan Abu Abu Turab. Lebih senang daripada dipanggil dengan Abu Hasan. Anaknya siapa? Hasan. Tapi lebih senang dipanggil dengan Abu Abu Turab. Padahal turab itu apa ya? Abu Turab aja cuma yang kasih kunyah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ada sikap lembut yang dia rasakan dari mertuanya. Jadi ini sikap yang luar biasa. Kalau kita punya adik menikah dengan orang, kita perhatikan suaminya, tanya. Sehingga kalau dia marah sama adik kita, adik perempuan kita, dia akan ingat, "Uh, kakak ipar saya baik sekali." <laughs> Demikian kalau kita punya putri nikah sama orang, kita perhatikan suami menantu kita ini. Dan itu akan diingat oleh menantu kita bahwasanya mertuanya perhatian sama kita. Antum lihat bagaimana sikap sikap Nabi SAW yang sangat bijak. Kemudian menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk pulang ke rumah. Tidak bertanya ada apa yang terjadi. Kenapa kamu begitu sama putri saya? <laughs> Kalau kita terkadang seperti itu, begitu tahu putri kita lagi marahan sama suaminya, yang kita bela putri kita. Atau sebaliknya yang kita bela suami putri kita, kita malah menjatuhkan putri kita. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha menghadapi permasalahan. Selama tidak perlu untuk memerinci permasalahan tersebut, ya sudah tidak perlu diperinci. Cukup mengunjungi. Terkadang berbagai macam masalah selesai dengan adanya kunjungan. Tidak perlu diperinci. Ada orang bilang kamu gini gini gini gini gini gini. Satu bilang kamu sudah datang aja ke rumahnya deh. Assalamualaikum makan malam sudah selesai perkara. Jangan tanya, emang kenapa kemarin kamu bilang saya gini-gini? Eh, itu awal keributan. Tidak <laughs> usah tanya <laughs> seperti itu. Sudah, ajak makan malam, sudah selesai. Assalamualaikum, pulang. Sudah selesai masalah. Tidak ada permasalahan. Karena terkadang meminta perincian bisa menimbulkan permasalahan-permasalahan berikutnya. Inilah bagaimana e, contoh yang dihadapi Nabi SAW dalam memecahkan suatu problema rumah tangga. Ada lagi problema rumah tangga yang pernah dihadapi oleh Nabi yang cukup besar dan berbahaya tentang kisah seorang Arab Badui. Ada orang Arab Badui datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaporkan tentang masalah yang dia hadapi, masalah besar. Kata orang Arab Badui, ya Rasulullah, innam ro'ata innam ro'ati waladat gulaman aswat. Kata dia ya Rasulullah, istriku baru melahirkan anaknya hitam ya Rasulullah. Padahal saya putih, istri saya putih coba. Ini masalah besar enggak? <laughs> saya putih, istri saya putih, kok anaknya hitam? Seakan-akan dia menuduh istrinya berzina. Jangan, kok bisa hitam dari mana? Ini perkara besar. Berbagai macam tuduhan yang dia ingin tuduhkan kepada istrinya. Namun subhanallah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh bijaknya dan cerdasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang sangat cerdas. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberi pemecahan yang sangat bijak kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Halaka ibilun, kau punya onta? Iya, saya punya onta ya Rasulullah. Hal fiha min aurak? Apakah di antara eh, ma'alwanuha? Onta-ontamu warnanya apa? Warnanya humrun, merah. Hal fiha min aurak? Apakah di antara onta-ontamu ada yang warnanya abu-abu? Kata dia ada ya Rasulullah. Kok bisa abu-abu kata Nabi? <laughs> Bapak ibunya merah putih kok ibunya anaknya abu abu-abu. Kata orang Arab Badu tadi, la allahu naza'ahu. Mungkin dari nenek moyangnya Rasulullah, kakek-kakeknya, mbah-mbahnya. Kata Nabi, demikian juga anakmu hitam mungkin dari <laughs> mbah-mbahnya juga hitam mungkin. Sudah terima, selesai perkara. Selesai perkara. Karena asalnya dalam kehidupan rumah tangga kita harus husnudon. Tidak boleh suudon. Tidak boleh suudon. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya e, melarang seorang lelaki tatkala bersafar dan ingin balik ke rumahnya kecuali memberi kabar kepada istrinya. Kalau zaman dahulu tidak ada HP, tidak ada telepon, makanya disuruh agar datang di siang hari, menemui masuk rumahnya di siang hari bukan malam, malam hari. Agar sang istri bersiap-siap, agar sang istri bisa menyiapkan dirinya ya. Adapun kalau dia masuk dalam malam hari kemudian mendapati kondisi yang tidak beres, bisa jadi seuzon kepada istrinya. Oleh karena tatkala kita bersafar dan ingin keluar pulang ke rumah, kita kabari istri kita, saya ingin pulang. Ya, sehingga bisa menghilangkan seuzon kita, bisa menjalin apa namanya uh, kasih sayang di antara suami dan dan istri. Ikhwani fillah azani Allah wa Ada juga masalah yang lain pernah dihadapi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi bukan masalah cekcok rumah tangga. Akan tapi masalah yang mungkin sering dihadapi oleh sebagian kita yang sulit menghadapi kehidupan karena kesulitan ekonomi atau karena e, kurangnya harta ya. Masalah yang pernah dihadapi oleh Fatimah radhiyallahu taala anha. Dia tahu bahwasanya Fatimah radhiyallahu taala anha putri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin para wanita di surga. Namun beliau radhiyallahu taala anha menikah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Namun beliau radhiyallahu taala anha bukanlah wanita yang teristimewakan dengan banyak harta. Dia sebagaimana wanita-wanita yang lain, para sahabat yang lain yang juga hidupnya pas-pasan. Hidup bersama Ali dalam kehidupan yang pas-pasan. Kalau bapaknya sendiri Rasulullah SAW hidupnya pas-pasan, Bagaimana dengan Fatimah radhiyallahu taala anha? Maka dia pun menjalani kehidupan yang berat. Harus bekerja sendiri membantu suaminya, harus menggul apa namanya? menggulung apa namanya? Eh, menggiling, menggiling apa namanya? Eh, gandum untuk dijadikan roti, ya, pekerjaan yang berat menggiling itu. Ya. Dan itu semua dia kerjakan dalam rangka untuk berkhidmah kepada suaminya. Namun satu hari Fatimah radhiyallahu taala mendengar bahwasanya Nabi mendapati banyak tawanan perang. Ya, budak-budak ya, ya. Berarti bisa minta dong satu budak untuk jadi apa? <laughs> Pembantu. Akhirnya ini didengar oleh Fatimah. Maka dia pun datang menem, pergi menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta untuk diberikan satu pembantu untuk membantu kehidupannya. Rupanya Fatimah radhiyallahu taala anha tatkala pergi ke rumah Nabi yaitu di rumahnya Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi tidak di rumah. Maka Fatimah pun mengabarkan kepada Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan hubungan yang baik antara Fatimah dengan Aisyah. Sampaikan kepada ayahanda eh, bahwasanya putrinya Fatimah ingin minta pembantu. Akhirnya karena Rasulullah tidak ada, Fatimah pun pulang pulang ke rumah. Ya. Kemudian tatkala Rasulullah SAW datang, maka Aisyah radhiyallahu taala mengabarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang permintaan putrinya agar diberikan pembantu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ya segera mendatangi putrinya, tidak ditunda-tunda, meskipun waktunya sudah malam. Karena Rasulullah SAW baru pulang ke rumah waktu yang terlambat. Dan saat itu juga Rasulullah SAW segera menuju pergi ke rumah Fatimah. Karena ada Fatimah minta sesuatu dari beliau, minta pembantu. Maka Rasulullah SAW pun menemui putri beliau Fatimah Kata Fatimah radhiyallahu taala anha, "Fa'atana wa qad dakhalna madaji'ana." Tatkala sudah di malam hari, Rasulullah SAW pun datang padahal kami sudah mau tidur. Sudah selimutan saya dengan Ali. Disebut dalam riwayat bahwasanya tatkala itu musim dingin. Sehingga saya pun pakai selimut bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Fadhahabna linakuma. Rasulullah masuk. Kami pun ingin bangun dari tempat tidur dan ingin menyambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alamakan makanikum biar aja, biar situ. tidur aja, jangan jangan bangun. Saya yang datang kata Rasulullah SAW. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk di antara mereka dan duduk di antara mereka, menjulurkan kaki beliau sampai salah satu kakinya di di Fatimah. Kata Fatimah sampai wajatu burda kodamaihi sampai saya rasakan dinginnya kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu musim dingin tatkala itu. Jadi ya, Nabi SAW subhanallah, ini masalah permintaan dari putrinya. Ini suatu masalah. Dan di antara cara menghadapi suatu permasalahan yang dihadapi oleh Nabi SAW, Nabi datang dan mendekati anaknya dan menyentuh anaknya dan dekat. Saya pernah dengar seorang syekh cerita, suatu saat terjadi permasalahan. Kemudian ada orang marah-marah, ingin berkelahi. Maka syekh itu pun datang mendekati kemudian memegang dadanya, kemudian mendekati dengan mengelus-ngelus, artinya dengan cara tertentu akhirnya orang tadi yang tadinya lagi apa? ngamuk bisa bisa lembut. Demikian juga kalau istri kita marah kita datang ya ndok ndok. <laughs> dengan dielus, dengan dicium bisa jadi marahnya jadi berubah. <laughs> Karena kedekatan, kelembutan itu juga bisa membuat orang menerima sesuatu. Sebagaimana kalau kita ingin membantah seorang atau menjelaskan satu permasalahan, kalau kita jelaskan dengan semangat, dengan marah-marah, dengan emosi, mungkin dia tidak terima. Tapi kalau dia merasakan kelembutan kita, kita ingin memberikan kebenaran kepada dia, dia akan terima kebenaran tersebut. Oleh karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala ingin menenangkan hati putrinya Fatimah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang datang mendekati Fatimah dan Ali. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjulurkan kakinya, menyentuh Fatimah dan menyentuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala Kemudian kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ala adullukuma ala khairin mimma sa'altumahu?" Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Maukah aku kabarkan kepada kalian berdua tentang perkara yang lebih baik daripada meminta pembantu?" Intinya tidak ada pembantu. <laughs> Intinya sekarang Nabi ingin lapor tidak ada pembantu buat kalian. Tidak ada. Tentunya ini menyedihkan Fatimah. Karena Fatimah kerja keras harus mengurus suaminya harus menggiling apa namanya gandum kerjaan berat dan Rasulullah ternyata tidak beri bantu kepada Fatimah akan tapi Nabi SAW beri solusi dengan berkata Allah adulukumah ala khairin mimma sa'altumahu maukah aku kabarkan kepada kalian tentang suatu perkara yang lebih baik daripada permintaan kalian apa itu kata Nabi SAW aku ma madaji'akuma birallah arba'an wa jika kalian berdua hendak tidur maka bertakbirlah 34 kali. Wahmada salasan wa salasin. Dan hanya kalian berdua mengucapkan alhamdulillah sebanyak 33 kali. Wasabbiha salasan wa salasin. Dan hanya kalian berdua bertasbih mengucapkan subhanallah 33 kali. Fa inna dzalika khairun lakuma mimma sa'altumahu. Ya. Dan ini adalah lebih baik daripada permintaan kalian. Subhanallah Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengingatkan kepada Fatimah dan Ali bosnya kehidupan yang berat ini cuma ringan. Ada yang lebih baik itu ah, akhirat. Makanya Rasulullah SAW menunjukkan kepada amalan akhirat. Ada dua tafsiran para ulama di sini. Maksud Nabi SAW memang zikir tersebut secara nyata membantu kekuatan Fatimah dalam rangka untuk bekerja. Zikir tadi memberi kekuatan tenaga secara real. Atau maksud Nabi SAW untuk meningkatkan kekuatan maknawi, imannya kuat. Seakan-akan Nabi SAW mengatakan, bersyukurlah kepada Allah, pujilah Allah Subhanahu Wa Taala dengan kondisi kalian masih banyak lebih parah. Hendaknya kalian mengingat akhirat bahwasanya kehidupan yang setengah mati ini hanya sebentar. Kehidupan yang penuh penderitaan ini cuma sebentar. Masih ada akhirat yang lebih mulia dan lebih kekal. Sehingga akhirnya hal ini menenangkan Fatimah dan Ali bin Abi Thalib meskipun mereka tidak mendapatkan pembantu. Dan zikir ini benar-benar diingat oleh Ali bin Abi Thalib. Sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan, mata taraktuhu pada masa itu minat Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya tidak pernah meninggalkan zikir ini semenjak saya dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan dengarnya? Tatkala Fatimah tadi minta membantu. Didengar Ali dan tidak pernah dilupakan oleh Nabi Nabi oleh Ali bin Abi Thalib. Tidak pernah ditinggalkan zikir ini oleh Ali bin Abi Thalib. Sampai-sampai tatkala ada orang yang mendengarkan perkataan Ali bahwasanya Ali tidak pernah mendengar meninggalkan zikir ini, maka kata orang tersebut, "Wala yauma Sifin," bahkan tatkala perang Sifin, kamu tidak meninggalkan zikir ini kata kata Ali bahkan tatkala perang. Saya tidak lupa untuk sebelum tidur berzikir dengan zikir ini. Oleh karena ikhwan fillah Allah yakum ini sebenarnya bukan uh, masalah rumah tangga tapi sebagian masalah yang mungkin sering dihadapi oleh sebagian ikhwan kita, sebagian akhwat kita. Makanya saya sangat berharap para akhwat untuk bersabar menghadapi kehidupan yang yang singkat ini ya. Kenyataannya memang betapa banyak orang yang beriman dan bertakwa, namun kondisi ekonominya pas-pasan ya. Meskipun sudah berusaha, namun ternyata rezekinya pas-pasan. Semuanya tentunya takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat bagaimana nabi kita yang hidupnya sangat sederhana, ya. Kita aja rumah baru tipe 4 kali 4 sudah protes, sudah ribut. Nabi Shallallahu alaihi wasallam tipe berapa? Sangat kecil. Ya. Bagaimana kehidupan Fatimah yang pemimpin wanita di sebagaimana kehidupan Ali bin Abi Thalib hingga masuk surga. Kehidupan mereka ternyata bukan kehidupan yang mewah, tapi kehidupan yang sederhana. Oleh karenanya kita tatkala menghadapi kehidupan yang sulit, kita ingat bahwasanya kehidupan ini hanyalah sementara dan akhirat sedang menunggu kita. Ikhwani fillah zanillahu ayyakum. Uh, eh, yang terakhir saya akan menyebutkan beberapa masalah yang dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masalah rumah tangga yang diusahakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memecahkan masalah tersebut, namun tidak berhasil. Namun tidak berhasil. Masalah pertama adalah masalah yang dihadapi oleh Barirah. Barirah adalah seorang budak wanita yang dibebaskan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Barirah ini punya suami yang sangat cinta kepada Barirah. Benar-benar hatinya sangat cinta kepada Barirah. Namun tatkala Barirah dibebaskan jadi seorang wanita yang merdeka, bukan budak lagi, dibebaskan, dibeli oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Akhirnya Barirah minta cerai dari suaminya. Karena dalam hukum syariat Islam, jika suami budak, istri merdeka boleh cerai. Boleh cerai. Dan boleh juga tidak cerai. Padahal Barirah dan suaminya sudah punya anak. Akhirnya tatkala dia minta cerai dari suaminya, suaminya sangat gelisah. Bahkan ngekor di belakang Barirah di jalan-jalan kota Madinah sambil menangis. Air air tangisannya sampai membasahi jenggot jenggotnya. Ingin agar istrinya kembali. Istrinya nggak mau karena sudah sangat menyedihkan ya. Sangat sakit sangat sangat cintanya kepada istrinya. Dia sudah merdeka, dia tidak mau sama budak. Akhirnya suaminya pun minta tolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar ngomong sama Barirah agar Barirah kembali kepada dia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menemui Barirah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai Barirah, Lau roja'tihi, kalau seandainya kau kembali sama suamimu, jangan dicerai suamimu, kembali sama suamimu. Innahu abu waladik. Sungguhnya suamimu itu adalah bapak anak-anakmu. Ini metode Nabi. Nabi mengingatkan bahwasanya suamimu adalah anak dari putramu. Ini harus kita ingat. Terkadang kita kalau marah sama istri kita ingat, istri kita itu ibu dari anak anaknya yang merawat anak-anak, yang membesarkan anak-anak. Kalau seandainya anak-anak hidup tanpa seorang ibu, bagaimana nasibnya? Bagaimana nasib mereka? Apakah tidak zalim kepada anak-anak kita? Oleh karena itu, kalau kita sedang emosi, ingatlah bahwasanya istri kita adalah ibu dari anak-anak kita. Inilah metode yang digunakan oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, Innahu abu waladik. Wahai Bari, sungguhnya suamimu itu adalah putra, eh, ayah dari putra, putramu. Kenapa kau tidak kembali kepada dia? Maka Barirah pun bertanya, Ya Rasulullah, ini adalah perintah atau bukan? Kau perintah saya untuk kembali? Kalau kau perintah saya kembali, saya akan kembali. Kalau memang perintah. Kata Rasulullah SAW, La inna ana ashfa. Saya cuma memberi syafaat. Menganjurkan saja. Hanya meng menganjurkan. Kata Badirah, La hajata lifi. Saya tidak butuh sama suamiku. <laughs> tidak mau ke kembali. Akhirnya menangislah suaminya. <laughs> Ini kasus yang diusahakan oleh Nabi SAW namun tidak tidak berhasil. Ada kasus yang lain juga. Kasus khulu' yang dialami oleh seorang lelaki yang sangat soleh yang bernama Thabit bin Qais bin Syammash. Thabit bin Qais bin Syammas ini adalah seorang yang dijamin masuk surga oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu eh, la tarfa'u aswatakum fawqa fawqa sautin nabi Walla tajharu bil qawli." Ya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi Shallallahu alaihi wasallam." Dan Sabit ini dikenal sebagai khotibul Ansar. Ahli khutbah. Suaranya keras, suaranya lantang. Tatkala turun ayat ini, Sabit segera pulang ke rumah, tidak keluar rumah menangis. Takut kalau dia terkena ayat ini. Karena suaranya apa? Keras. Maka Nabi SAW mencari-cari, di mana Sabit? Mana Sabit kau tidak kelihatan? Maka bilang ada di rumahnya. Maka Nabi SAW pun bertemu dengan Sabit, kenapa kau tidak keluar rumah, tidak ke masjid, tidak kata Sabit, ya Rasulullah, suara saya keras, saya takut, termasuk dalam firman Allah, ha? mengangkat suara lebih keras dari suaramu, kemudian saya akan menjadi penduduk neraka. Kata Rasulullah SAW, bal anta min ahlil jannah, bahkan engkau termasuk penduduk sur surga, karena takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada yang ragu bahwasanya Sabit bin Qais bin Syammas adalah orang yang bertakwa, orang yang soleh bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun istrinya disebutkan namanya Jamilah, ada yang disebut namanya Maryam. Istrinya sangat cantik jelita. Ada yang menyebutkan namanya Jamilah. Namanya saja sudah cantik dan dia memang cantik. Minta cerai dari Sabit. Bukan karena akhlaknya yang buruk dan bukan agamanya yang buruk. Sabit dijamin masuk surga. Akhlaknya sangat mulia, agamanya sangat mulia, sangat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Sabit ini tidak cakep. Tidak cah? cakep. Suatu saat istrinya ngelihat Sabit berjalan sama orang-orang banyak. Terlebih perhatikan ternyata Sabit ini paling hitam dan paling pendek dan paling buruk. Istrinya pun berubah pikiran. <laughs> ini ceritanya. Ini kita ini kejadian di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka istrinya pun menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal waktu nikah maharnya kebun, kebun dulu harta yang kaya lah zaman dahulu itu seperti perusahaan ya. Kalau kebun korma berarti kan bisa banyak korma yang bisa dihasilkan tiap tiap musim. Jadi mahar yang diberikan Sabit kepada sang wanita ini maharnya banyak. Dan Sabit sangat cinta kepada siapa? Wanita ini. Karena cantik jelita. Maka wanita ini tidak sabar sama Sabit. Dia pun menemui Nabi SAW. Kata dia, ya Rasulullah, inilah a'ibu fi thabitin khuluqan wadinan. Ya Rasulullah, saya tidak mencela sabit dari sisi akhlak mia-mia 100% mantap sisi agama juga masya Allah Walakini akrohul kufra fil Islam namun saya tidak sanggup untuk hidup sama <laughs> saya khawatir saya berbuat dosa kata dia saya tak khawatir berbuat dosa tidak bersyukur kepada Allah dengan suami saya karena kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada para wanita fa inna kunna aktsaru hatabi jahannam wahai para wanita sungguhnya kalian paling banyak menjadi kayu bakar di neraka jahanam. Kenapa? Lianna kunna al ashir karena kalian sering kufur kepada suami kalian. Itu tidak ber, tidak bersyukur terhadap suami, mengingkari kebaikan suami. Nah, si wanita ini Jamilah ini takut dia terjerumus dalam hal ini. Makanya mengatakan wa walakinni akrahul kufra fil Islam. Saya khawatir saya tidak kufur kepada suami saya, tidak bersyukur kepada suami saya, tidak mengakui kebaikan suami saya. Oleh karena saya tidak sanggup hidup dengan dia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa menghadapi lagi masalah ini. Akhirnya Nabi Shallallahu mengatakan ya sabit, ikbalil hadiqah. Kata Nabi Shallallahu aturidina alaihi hadiqatahu wahai Jamilah. Maukah kau kembalikan maharnya yang telah dia berikan kepada engkau mahar yang begitu banyak? Kembalikan kepada suamimu si sabit. Kata Jamilah, sih akan kembalikan mahar tersebut. Sabit tidak mau nerima. Dia pingin <laughs> sama istrinya. Sampai disebutkan dia jalan menangis karena ingin kembali kepada istri. Namun istrinya tidak mau. Akhirnya Nabi SAW paksa kata Nabi SAW, Iqbalil hadiqah. Kamu harus terima maharmu. <laughs> Harus pegatan. Akhirnya terjadilah hulu Ya. hulu antara sabit dengan istrinya. Ya. Inilah diantara ikhwanifillah azani Allah Beberapa Problema rumah tangga yang pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik yang dialami oleh Nabi sendiri maupun yang dialami oleh sebagian para sahabat, baik yang berhasil dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun yang tidak berhasil dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mengambil faedah-faedah dari hal ini sehingga tatkala timbul problematika antara kita dengan istri kita hendaknya kita merenungkan ya bahwasanya keutuhan rumah tangga itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala sangat diharapkan dalam syariat dan kita harus sadar bahwasanya sebagaimana kata sebagian ikhwah bahwasanya istri kita bukan bidadari dan kita juga bukan malaikat ya. Jangan berharap istri kita seperti bidadari, cantik jelita, akhlaknya sangat mulia, tidak punya kesalahan. Dan kita juga bukan malaikat, istri-istri para wanita harus sabar, harus sadar dan sabar bahwasanya suami-suami mereka juga memiliki banyak kekurangan. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yafraqul mu'minu mu'minah mu'minatan idza kariha minha khuluqan radhiya minha al-akhar. Janganlah seorang lelaki membenci seorang wanita jika dia mendapati perangai atau akhlak yang buruk dari seorang wanita tersebut, dia akan mendapati perangai-perangainya yang lain yang baik. Sehingga tatkala kita mendapati istri kita melakukan kesalahan, kita ingat kebaikan-kebaikannya. Kita ingat bahwasanya istri kita adalah anak adalah ibu dari anak-anak kita yang mendidik anak-anak kita. Dengan mengingat kebaikan-kebaikan ini, niscaya akan menghilangkan Eh, rasa amarah kita dan berusaha untuk memperbaiki kondisi antara kita dengan suami. Dan jangan lupa kita mengevaluasi. Kalau pernah terjadi masalah, kita ingatkan istri kita. Kapan kita ingatkan? Tatkala kita sedang bermesra-mesraan. Lihatlah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan Aisyah dengan mengatakan, saya tahu kamu kalau lagi marah, lagi ngambek dan lagi senang. Rasulullah ingatkan tatkala sedang bermesra-mesraan dengan Aisyah. Kita pun demikian. Kalau pernah terjadi kesalahan yang fatal, kita ingatkan istri kita kapan tatkala dalam kondisi bermesra-mesraan sehingga dia bisa menerima kesalahan tersebut dengan e, pikiran yang jernih dan menerima dengan baik. Demikian saja ikhwani fillah azanillahu yakum kajian kita pada kesempatan kali ini. Ini ada banyak pertanyaan. Kayaknya banyak yang bermasalah rumah tangga ini. <laughs> Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah di Islam ada istilah harta gonogini? gini? Seperti di zaman sekarang ini ketika ada pasangan suami istri bercerai dan bagaimana cara pembagiannya? Harta gono gini dan harta gini gitu tidak ada dalam syariat Islam. <laughs> Islam sudah jelas, harta suami, harta suami, harta istri, harta istri. Kalau misalnya seorang suami nikah dengan seorang wanita, wanita yang kerja, wanita yang punya penghasilan, wanita yang punya harta, maka suami tetap miskin. Tidak boleh kalau dia cerai kemudian dia ambil setengah harta suami istrinya, tidak boleh. Dia hanya berhak mendapatkan sedekah dari istrinya kalau istrinya mau bersedekah sama dia. Atau dia hanya berhak mendapatkan warisan dari istrinya jika istrinya meninggal dunia. Warisan kalau istrinya dia punya istrinya punya anak-anak maka dia hanya mendapatkan seperempat. Kalau istrinya tidak punya anak maka dia mendapatkan setengah dari harta istrinya. Demikian juga seorang istri tidak boleh dia merasa bahwasanya harta suaminya adalah harta dia kalau dia tidak kerja. Harta suaminya, harta suaminya. Kewajiban sang suami hanya memberi nafkah kepada istrinya. Memberi nafkah secara ma'ruf, memberi, memenuhi kebutuhan istrinya, memberikan hadiah kepada istrinya, memenuhi kebutuhan anak-anak. Lebih dari itu adalah hak suaminya. Istri terserah suaminya mau berikan kepada orang tuanya, mau buat sumbangan, mau buat bangun masjid, istrinya hanya bisa memberi saran, namun tidak memiliki harta itu sama sekali. Oleh karenanya kalau terjadi perceraian antara suami dengan istri, maka istri tidak berhak mendapatkan apa-apa dari harta suaminya. Sebaiknya sebaliknya juga suami tidak berhak mendapatkan harta sedikit pun dari istrinya. Kecuali jika terjadi khulu seperti tadi antara Sabit bin Qais bin Syammas dengan istrinya Jamilah. Maka wajib bagi sang istri untuk mengembalikan mahar. Atau ada istilahnya sekarang namanya tolak bi bi yaitu seorang seorang istri yang tidak sabar untuk hidup sama suaminya misalnya suaminya nakal atau tidak sholat atau atau tukang maksiat, suka minum bir, dan dia tidak bisa hidup sama suami seperti ini. Maka dia menawarkan agar minta cerai. Suami tidak mau cerai juga. Saya tidak mau cerai kamu. Emang cari istri seperti kamu gampang. <laughs> Yang sabar seperti kamu. <laughs> Padahal saya amburadul gitu. <laughs> saya tidak mau cerai pokoknya. Nah, sang istri boleh menawarkan harta. Tapi boleh, saya, kamu ceraikan saya kasih kamu 10 juta. Yang penting ceraikan saya. Ah, seperti ini boleh-boleh saja dalam syariat. Ya. Seperti ini boleh-boleh saja dalam syariat. Adapun harta guna gini dengan otomatis kalau sudah cerai kemudian dapat setengah, nah ini tidak tidak benar. Bagaimana kisah Nabi Muhammad dengan istri Khadijah? Bukankah itu di, terjadi di awal masa kenabian? Apakah tidak ada masalah? Mohon dicontohkan. Saya tidak tahu ada masalah atau tidak antara Nabi SAW dengan Khadijah. Akan tapi Khadijah adalah wanita yang balighah yang apa namanya cerdas kemudian dewasa ya kemudian eh, Khadijah tidak meriwayatkan sama sekali tentang apa yang terjadi antara dengan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan tapi sebagian ulama mengatakan tidak pernah terjadi masalah antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah karena Khadijah sangat mendukung dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia berkorban korban hartanya korban waktunya oleh karena disebutkan dalam Sahih Al Bukhari bahwasanya malaikat Jibril datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah Khadijah. Tatkala Khadijah tidak sedang di rumah, maka malaikat Jibril mengatakan, "Wahai Rasulullah, kabarkan kepada Khadijah bahwasanya Allah kirim salam kepada Khadijah." Dan kabarkanlah kepada Khadijah tentang surga yang la sakhafu eh, Allah Subhanahu wa bangunkan bagi Khadijah istana yang di situ tidak ada sahab yang tidak ada keributan di istana tersebut. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya Khadijah diberikan surga oleh Allah, istana oleh Allah yang tidak ada keributan karena Khadijah tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selalu nurut dan tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah meringankan langkah Ustadz. Mohon nasihatnya. Langkah apa yang efektif bagi istri untuk bisa mengikuti sunnah Rasul? Sedangkan saya sebagai suami sudah berusaha sering mengingatkan istri. Ya memang harus bersabar ya kita dalam mendakwahi istri kita harus bersabar dengan berbagai metode dengan berikan hadiah ya. Metodenya jangan monoton aja kita harus bervariasi dalam memberi metode menasihati istri kita dan jangan pernah bosan-bosan. Jangan pernah bosan-bosan karena e, mengingatkan istri itu istri sering lupa ya. Istri itu sering lupa dan sering lalai. Oleh karenanya kita hendaknya bersabar dan yang paling penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada istri kita. Ini pertanyaan dari Umahat, dari istri ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau saya minta suami untuk menikah lagi, uh, siapa ini? <laughs> ini istri-istri idaman seperti ini. <laughs> ini lihat tiba-tiba bapak pada ngangguk-ngangguk. <laughs> Kalau saya meminta suami untuk menikah lagi, tapi dengan syarat dengan wanita yang satu manhaj, apakah salah? Karena saya khawatir bila tidak satu manhaj akidahnya tidak baik. Eh, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Dan saya rasa para suami siap mencari istri yang bermanhaj <laughs> salaf. <laughs> tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Boleh mempersyaratkan. Tapi kalau suaminya nikah tanpa persyaratan istri juga boleh saja bagi suaminya. <laughs> Tapi sampaikan kepada kita karena kalau sang wanita sudah melihat suaminya kebelet ingin nikah lagi, maka ya, ngalah dan kemudian sampaikan suamiku saya ingin istri yang kedua bermanhaj salaf ya, biar saya jadi bisa jadi temannya ya. Tidak apa-apa yang persyaratkan sebenarnya tidak apa-apa dan semoga sang suami menerima persyaratan tersebut. Assalamualaikum Ustadz, saya seorang single parents. Ini dari dari Umahad ya. Saya seorang single parents dan ingin mencari pendamping hidup lagi. Tetapi rasanya sulit sekali menemukan seorang suami yang soleh. Mohon doanya Pak Ustadz dan apa yang harus saya lakukan. Ya. Insya Allah ya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salat malam ya bangun sebelum subuh berdoa, menangis minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan suami yang soleh dan berusaha. Cari kabar-kabari, ya, siapa tahu ada uh, duda juga yang mau atau yang mana dan berusaha. Jadi jangan jangan berdoa doang tidak ada usaha, ada usaha. Tanya umat sana, tanya umat sini, siapa tahu ada yang berminat ya. Ya, berdoa kepada Allah dan segalanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ibu-ibu bagus-bagus semua. Ustadz, apakah benar bahwasanya berhubungan dengan istri di malam Jumat adalah sunnah? Wallah alam bisawab yang saya tahu setiap malam juga sunnah. <laughs> Tapi yang paling sunnah adalah Jumat pagi sebelum sholat Jumat. Karena tadi pahalanya sangat luar biasa. Berhubungan dengan istri adalah sodakoh, jadi sunnah setiap hari. Ustaz, seberapa pentingkah sikap romantis dalam kebutuhan rumah tangga? Lalu bagaimanakah menyikapi suami yang tidak romantis? <laughs> Diajari romantis katanya. Dia harus sabar ya, Kata sebagian suami lugu ya. Terus apa namanya? <laughs> lugu, kemudian istilahnya apa? Udik ya istilahnya. <laughs> Ya diajari, dikasih buku. Ya diantaranya kasih buku. Bahwasanya manhaj itu bukan cuma mentahdir bid'ah saja. Romantis juga ada manhajnya. Ini Nabi punya manhaj dalam romantis ya. Jadi suamiku ini ada manhaj baru bilang <laughs> belajari manhaj ini. <laughs> Jadi bagaimana romantisnya Nabi SAW dipelajari ya. Ini ya, mungkin suami belum dengar ya dikasih tahu ya. Seperti itu. Dan tidak tidak ada salahnya sang istri juga mengajarkan cara romantis kepada suami. Apakah hukumnya seorang suami mengatakan saya tidak ikhlas dengan gaji yang telah kamu makan selama itu? Dan selalu mengatakan pisah dalam bertengkar tapi tidak mengatakan talak. Nah, ini musik, ini musibah seperti ini ya. Jadi seorang suami ya, tidak perlu dia mengatakan saya tidak ikhlas. Tidak ikhlas tidak ada pahalanya. <laughs> ya, dia sudah terlanjur sudah dimakan terus. Kalau tidak ikhlas kemudian akan kembali uang tersebut dia tidak akan kembali. Dan tidak perlu dia mengatakan setiap bertengkar kemudian saya akan cerai kamu atau kita harus pisah ya. Karena kalimat-kalimat cerai adalah kalimat yang fatal. Para ulama telah menjelaskan bahwasanya kalimat cerai kalau diucapkan dengan soreh yaitu tanpa dengan jelas misalnya saya cerai kamu, maka itu jatuh. Adapun jika pernyataan cerai tersebut dengan kalimat yang kiasan seperti kembalilah ke rumah orang tuamu, ini perkataan yang tidak jelas. Maka kata para ulama itu kembali kepada niat orang yang mengucapkannya. Misalnya mengatakan, demi Allah saya tidak mau lagi seatap dengan kamu. Terus akhirnya dia nyesel. Gimana ya? Ya sudah, jangan di, jangan dibawa atap kalau lagi. <laughs> nyesel, banyak orang menyesal subhanallah. Mengucapkan kalimat yang mengerikan, kemudian dia menyesal. Nah, kalimat-kalimat seperti saya tidak mau seatap dengan kamu ini kalimat kiasan. Kalau sang suami niat niatnya mengucapkan kalimat tersebut untuk menceraikan maka jatuh cerai. Tapi kalau niatnya untuk memberi adab, memberi pelajaran, maka apa namanya? Uh, tidak jatuh cerai. Allah taala alam bisawab. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana caranya menghadapi suami yang sangat pencemburu sampai kelewatan? Alhamdulillah ya saya rasa bersyukur punya suami yang sangat pencemburu ya. Dia tinggal di, di apa diberikan kepercayaan kepada sang suami bahwasanya saya bukan wanita yang nakal dan bukan wanita yang apa namanya gatal dan bukan wanita yang apa cudal apa cudal tuh nggak tahu intinya harus seperti itu berikan perasaan kepada suami bahwasanya kita wanita yang soleha yang juga mengetahui hak-hak suami yang juga mampu untuk menjaga diri sehingga suami tidak bawaannya cemburu saja apa curiga karena di balik rasa cemburu terkadang timbul kecurigaan. Ya, misalnya ada SMS dari siapa, ada urusan keluarga cemburu, ada sedikit-sedikit cemburu ya. Kita ingatkan, sadarkan suami kita bahwasanya kita ini juga wanita yang soleha, yang juga mengetahui hak hak seorang suami, sehingga akan mengurangi kecurigaan dia. Assalamualaikum Ustadz. Akhwat yang mau menikah dengan ikhwan yang masih status punya istri. Namun istri sudah ditinggalkan tujuh bulan. Bagaimana pandangan menurut As-Sunnah? Saya khawatir anti juga ditinggalkan 10 bulan. Bagaimana jika dalam rumah tangga pihak orang tua atau mertua selalu ingin tahu perkara rumah tangga kita? Sungguh-sungguhnya campur tangan kerabat, mertua dan yang lainnya itu bisa berakibat baik dan bisa berakibat buruk. Kata orang senjata bermata dua ya. Rasulullah SAW seorang mertua, namun tak kalah dia ikut campur dalam masalah rumah tangga putrinya Fatimah mendatangkan kebaikan karena ikut campurnya dengan cara yang baik, dengan cara metode dan uslub yang baik. Namun kenyataan yang kita lihat sekarang ini, kebanyakan mertua tatkala ikut campur akan ter, terkesan memihak, memihak anaknya. Sehingga yang semakin membuat sang suami jengkel atau sebaliknya berusaha memihak sehingga membuat menantunya jengkel, baik menantunya laki-laki atau perempuan. Oleh karenanya eh, kalau kita kita apa namanya mendapati mertua kita seperti ini, maka kita harus bicara dengan suami kita agar bagaimana caranya mertua kita tidak ikut terlalu ikut campur. Karena kenyataan yang ada, kebanyakan ikut campur tangan mertua itu mengakibatkan perceraian, mengakibatkan perpisahan dan percekcokan antara suami dan dan istri. Oleh karenanya kita atur kita berbicara dengan suami kita ya, agar memikirkan hal ini kita ingin e, pernikahan kita berkesinambungan dan berlanjut oleh karenanya kita atur bagaimana caranya agar mertua tidak sering ikut campur dalam urusan rumah tangga. Assalamualaikum Ustadz, afwan ana mau tanya bagaimana kalau suami mau ta'addud padahal beliau masih kurang secara ekonomi. Dan apa saja kriteria ta'addud? Mohon dijawab ya Ustaz, makasih syukron. Didukung ya. <laughs> Tapi disarankan kepada sang suami untuk memperbaiki ekonominya. Ya. Karena subhanallah masalah ekonomi masalah yang penting ya. Saya sudah pernah sampaikan bahwasanya para sahabat dahulu meskipun mereka hidup pas-pasan pas pasan pas pasan namun mereka e, bertaadut berpoligami karena kondisinya berbeda. Para sahabat tawakalnya luar biasa. Kemudian istri-istri mereka kuat menghadapi kehidupan yang sulit. Kemudian e, e, iman mereka yang sangat tinggi. Ya. Kemudian kondisi kemasyarakatan yang memang sudah biasa dengan poligami. Bahkan zaman dahulu zaman jahiliyah seorang mungkin istrinya 40, 20 banyak. Tatkala datang Islam maka Islam membatasi hanya boleh empat Karena kalau lebih dari empat itu sulit mendatangkan kemaslahatan. Ya, kecuali Nabi SAW yang istrinya sembilan. Selain Nabi SAW hanya boleh empat Lebih dari itu sulit bagi seorang suami untuk memberi kemaslahatan bagi istri-istrinya. Oleh karenanya seorang yang sekarang misalnya ekonominya kurang untuk memenuhi kebutuhan istri yang pertama saja sulit Bagaimana kemudian dia menikah lagi? Bagaimana tanggung jawabnya terhadap istri yang pertama? Rasulullah SAW telah menyampaikan bahwasanya untuk menikah istri yang pertama saja dibutuhkan kemampuan. Manisato amin kumul ba'afale falyatazawwaj. Rasulullah mengatakan barang siapa yang kalian mampu, maka menikahlah. Mampu dari sisi fisik dan mampu dari sisi segi ekonomi. Makanya dia mengatakan kalau tidak mampu puasa. Kalau tidak mampu puasa. Itu istri pertama atau istri kedua? Itu istri pertama. Kalau istri pertama saja disyaratkan agar memiliki kemampuan dalam ekonomi, bagaimana dengan istri yang kedua dan ketiga? Dan kita melihat kenyataan yang ada. Betapa banyak orang yang poligami ini sering terjadi. Sehingga memberikan gambaran yang buruk kepada para umahat. Karena seorang suami nikah dua akhirnya tidak adil. Akhirnya istri pertama dicerai atau istri kedua yang dicerai. Terjadi sering sekali. Nah, siap mental yang tidak siap. Mental yang tidak siap. Oleh karenanya seorang suami yang ingin poligami, lihat kondisinya dan juga berusaha untuk mendidik istrinya agar istrinya nanti bisa mulai menerima kalau ada istri yang yang kedua. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah saya dan suami saya sudah hampir 25 tahun bersama-sama dan alhamdulillah sudah 15 tahun saya menetapi menuntut ilmu syar'i tapi di e, eh, firqah tertentu. Dan alhamdulillah baru satu tahun kami menetapi atau menuntut ilmu syar'i di salafi ini. Tetapi di usia suami yang sudah mencapai 52 tahun ini, beliau masih suka merokok, banyak tidurnya, banyak melakukan pekerjaan sia-sia, kurang ibadahnya, kurang mendukung anak kami yang bersekolah di sekolah sunnah. Tolong nasihati Ustadz agar saya tetap bersabar menghadapi suami dan agar suami mendapati nasihat dari Ustadz yang sejak dari semalam saya wanti-wanti untuk mendatangi kajian ini. <laughs> agar mendatangi kajian ini pagi-pagi dan juga kami mohon doanya Ustaz agar kami tetap istiqomah dalam menatapi ilmu syar'i ini. Amin. Alhamdulillah jazakallahu khairan. Pertanyaan ini saya tulis sebelum Ustaz datang, bahkan sejak pukul 5.30 pagi tadi. <laughs> ya kalau suaminya hadir ya cukuplah apa keluh kesah istrinya tadi sebagai jawabannya insyaallah insyaallah. Apalagi sudah di usia 52 tahun lagi ya. Kita saja yang muda-muda ini tidak tahu kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang umur 52 tahun lagi padahal umur umat Nabi SAW antara 60 sampai 70 tahun. Apalagi banyak rokok. <laughs> bisa jadi 53 tahun umurnya bisa jadi. <laughs> Oleh karenanya banyak beribadah <laughs> kurang 12 bulan lagi. kita nggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama anak-anak kita. Ya, kita berusaha agar anak-anak kita sekolah di sunnah seperti tadi kata ibu, kayaknya bapak kurang bersemangat untuk memasukkan anak di sekolah sunnah. Ya kita harus hendaknya semangat. Ya. Subhanallah anak kita ya, kita sangat berharap punya anak yang soleh. Masalah anak kita cerdas, masalah anak kita kaya itu rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua bercita-cita ingin punya anak yang cerdas, namun ternyata anak kita tidak cerdas. Suruh hafal Quran nggak hafal-hafal, suruh baca bahasa Arab nggak bisa bahasa Arab. Padahal bapaknya ustadz misalnya, Eh, terus gimana ya? Sudah yang penting anakku anak soleh. Yang penting bisa mendoakan saya. Karena subhanallah, tidak ada yang mendoakan kita. Dengan doa yang ikhlas, kecuali istri kita dan anak kita. Benar ini? Ini pada perkataan saya sampaikan kepada bapak-bapak. Kalau suami mungkin tidak doakan istrinya, dia punya istri, cari istri yang lain bisa jadi. Tapi kalau istri kita, dia yang sangat tulus mendoakan kita. Dan yang sangat tulus mendoakan kita, anak kita. Saudara kandung kita aja mungkin doakan tatkala kita meninggal dunia. Atau pas lagi Idul Fitri baru ingat, tuh oh, adik saya sudah meninggal doain. Tapi doain setiap hari enggak. Yang doain kita setiap hari cuma istri kita sama anak anak kita. Oleh karenanya, kalau tatkala anak kita kita masukkan ke dalam sekolah sunnah, maka nanti kita berusaha. Karena kita ingin punya anak yang soleh. Taruhlah anak kita tidak menjadi dokter, tidak menjadi orang kaya. Yang penting anak kita soleh, yang doakan kita setiap sholat. Kita ingin punya anak soleh dan juga kaya raya. Semuanya ingin seperti itu. Tapi tidak semuanya bisa berhasil. Yang minimal anak kita anak yang soleh. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam in qata'amalu illa min thalas." Di antaranya waladun yadu yad'ulahu. Jika seorang sudah meninggal dunia maka akan terputus seluruh amalannya kecuali tiga perkara di antaranya anak yang soleh. Ini motivasi dari Nabi SAW. Anak yang soleh yang mendoakan dia. Oleh karenanya kepada bapak yang sudah berumur 52 tahun dan selalu merokok hendaknya eh, menerima nasihat dari istrinya yang sangat mencintainya dan sangat bersabar dengan e, kehidupan rumah tangganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita seluruhnya. Ustadz, meski anak tidak nikah, tapi masih sering mendengar komentar yang berlaku dalam masyarakat. Mengapa akhwat yang usianya lebih tua, jika menikah dengan ikhwan yang lebih muda, selalu dianggap aneh dan tidak wajar? Yang tidak wajar ikhwannya apa akhwatnya nih? Saya kurang paham maksudnya. Padahal Rasulullah SAW ketika menikah dengan Khadijah juga berusia lebih muda daripada usia Khadijah. Bagaimana pendapat Ustaz? Jazakumullah khairan. Tidak jadi masalah seorang menikah dengan akhwat yang lebih tua dan wajar-wajar saja. Adapun suara sumbang yang mengatakan tidak wajar jangan didengar. Jangan didengar. Saya rasa tidak ada uh, itu hanya orang yang apa namanya yang hasad saja yang mengatakan demikian. Dia akhwat sudah tua kok nggak ada pemuda muda yang mau nikah sama dia. Akhirnya begitu ada temannya yang tua nikah sama ikhwan muda, dia cemburu. Makanya dia hasad. Kamu kok nggak wajar nikah sama orang yang lebih muda? Oleh karenanya jika seorang menikah dengan seorang ahwat menikah dengan lelaki yang lebih muda, ya, dia cuekin perkataan orang yang penting dia jalani kehidupan dengan suaminya. Adapun masalah Nabi SAW menikah dengan Khadijah, memang benar Khadijah lebih tua. Rasulullah SAW menikah berumur 25 tahun dan pendapat yang lebih kuat, Khadijah umurnya 28 tahun, bukan 40 bukan 40 tahun. Pendapat yang dibuat adalah Khadijah menikah berumur 28 tahun. Jadi bedanya cuma 3 tahun. Akan tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, meskipun istrinya lebih tua, namun bisa menjalani kehidupan dengan mesra dan penuh apa namanya kebahagiaan antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah. Bahkan seluruh anak-anak Nabi, enam orang semuanya dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Assalamualaikum Ustaz, saya seorang ahwat sudah bertaaruf dengan seorang ikhwan, bahkan sudah dinazar, sudah dilihat, tapi saya berubah pikiran karena ikhwan tersebut malas bekerja dan katanya manhaj salaf tapi sunnah suka dilanggar. Apakah boleh saya batalkan dengan ikhwan dengan alasan ini? Ya, kalau masalah boleh boleh-boleh saja. Masalah boleh-boleh saja tapi harus dicek benar apakah benar ikhwannya itu malas kerja, apakah ikhwannya tidak bisa dirubah sikapnya ya. Jadi intinya kalau memang itu hak hak e, seorang wanita untuk membatalkan hak dia, tidak jadi masalah ya. Kalau memang kenyataannya ikhwannya e, eh, tadinya menyatakan iltizam dengan sunnah ternyata tidak melakukan sunnah ya. Namun saya harapkan kalau bisa dinasihati siapa tahu dia berubah sehingga e, prosesnya bisa dilanjutkan. Allah alam Assalamualaikum Ustaz, anak cacat dari lahir, tidak punya rahim. Sedangkan Rasulullah SAW pernah bersabda nikahilah wanita yang subur. Lalu bagaimana dengan anak? Ya? <laughs> Jadi e, ini namanya ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala Rasulullah SAW tatkala mengatakan menikahilah wanita yang subur. Ini adalah anjuran utama karena memang di sana ada faedah-faedah yang lain dari pernikahan seperti memiliki anak yang banyak ya. Karena di antara tujuan dari pernikahan adalah memiliki anak. Sebagaimana anti tidak memiliki rahim, ada juga orang sudah menikah kemudian tidak memiliki anak ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yaj'alu may yasha'u aqima." Ya. ya. Yahabu liman yasha'u inatan ya- wa yahabu liman yasha'u dzukur au yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu may yasha'u aqima. Di antara hamba-hamba Allah ada yang Allah jadi memberikan kepada kepada mereka anak laki-laki, ada yang anak perempuan, ada anak laki-laki dan perempuan, ada yang Allah jadikan mereka aqima mandul meskipun punya rahim namun mandul dan itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kondisi anti yang tidak memiliki rahim sama dengan kondisi seorang wanita yang memiliki rahim namun mandul. Oleh karenanya anti ya, bersabar dan menghadapi ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah Allah memberikan ujian tersebut kecuali Allah tahu anti sanggup untuk menghadapi ujian tadi dan akan mendapatkan pahala yang banyak. Namun tidak menutupi uh, tidak menutupi kemungkinan agar anti menikah dengan laki-laki karena sebagian laki-laki dan banyak bukan sebagian saya dapati mereka ingin menikah dengan seorang wanita yang tidak yang mandul. Ada orang seperti itu banyak. Saya ingin cari istri tapi yang mandul. Kenapa? Ya biar tidak punya anak. Kalau punya anak repot nanti. <laughs> Ada juga seperti itu. Nah, kalau punya anak repot saya ngurus istri yang pertama. Saya cari istri yang tidak punya anak. Dan itu dipraktikkan oleh sebagian orang saya tahu. Menikah dengan e, istri. Akan tapi saya harapkan anti bersabar. Tatkala anti tahu anti tidak punya rahim, sebagaimana digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan juga berharap harus menjadi istri yang pertama, jangan. Terima kalau ada tawaran ingin jadi istri kedua tidak jadi masalah ya karena memang anti tidak bisa memberikan anak bagi sang suami. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan nanti. Assalamualaikum Ustadz yang anak cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ustadz saudari saya dinikahi seorang lelaki yang ketika melamar mengaku masih bujangan. Namun ternyata lelaki tersebut sudah berkeluarga. Ternyata bajingan. <laughs> Karena kecewa sampai saat ini, saudari saya belum pernah melayani dan meminta cerai tapi tidak dikabulkan. Bagaimana status perceraian tersebut dan berdasarkan saudari saya yang tidak mau melayani, ini hak seorang wanita karena suaminya bohong. Kalau kasusnya seperti ini, hendaknya dia angkat ke pengadilan agama dan menjelaskan kronologis yang telah terjadi agar segera ditangani karena ini dusta ya. Ini dusta dan e, tidak layak bagi seorang laki seperti ini dia mengambil akad misa kongolidon perjanjian yang kuat yang berat dari Allah Subhanahu wa taala ternyata dibangun di atas kedustaan. Ini hak seorang wanita untuk menuntut cerai dan dilaporkan kepada pengadilan agama. Apakah hukumnya bila istri telah selesai haid? Telah selesai haid tetapi dia belum sempat mandi wajib, sedangkan suaminya terlanjur menjimainya. Bagaimana pandangan Islam terhadap masalah tersebut? Mohon penjelasan. Bahwasanya seorang suami tidak boleh berhubungan dengan istrinya dalam keadaan haid dan jika sang istri Fa'tazilun nisa'a fil mahidh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah." Eh, apa namanya? hatta yatuhun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, eh, hendaknya seorang tidak boleh mendekati istrinya hatta yatuhurn. Kalau dia lagi dalam haid tidak boleh dia mendekati menjemah istrinya hatta yatuhurna sampai dia suci. Kemudian Allah menyebutkan perkataan yang lain, faida tatoharna, berarti ini bentuk yang lain, amalan yang baru. Suci amalan rezeki kata Allah hatta yatuhurn sampai mereka para wanita suci. faida tato harna kalau mereka bersuci artinya sudah mandi. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah maka silakan gauli istri-istri kalian. Jadi tidak boleh seorang mendatangi istrinya kecuali sudah dalam keadaan bersuci. Oleh karenanya kalau dia melakukan hal ini maka dia eh, berdosa dan segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Jangan sampai mengulangi hal ini kembali. Toh mandi cuma lima menit. Kalau kebelet bisa satu menit. <laughs> Atau setengah menit ya. Mandi yang sah itu ya ini kalau mandi mandi kebelet ya. Mandi yang benar kan tentunya wudhu dulu. Ini mandi yang sunnah yang sempurna. Ada mandi kebelet, mandi kebelet bismillah nyelonong keluar kumur-kumur selesai. Sudah selesai itu sudah sah. Ustadz kata istri saya, ta'adud itu hal yang dibolehkan tapi saya tidak mau. <laughs> yang benar ta'adud itu hal yang disunahkan dan dianjurkan. Tapi saya tidak mau. Bagaimana menurut Ustadz? Apakah perkara itu benar? Ya boleh-boleh saja. Kalau tidak mau ya urusan dia. <laughs> Kalau istrinya tidak mau itu urusan istrinya. Kalau antum mau urusan antum. <laughs> yang jelas ta'adud itu perkara yang dianjurkan. Tapi ingat ya keadilan itu sangat dianjurkan. Sampai-sampai madhab hambali mengatakan bahwasanya ta'adud hukumnya makruh. Sampai-sampai sebagian mazhab seperti mazhab Hambali mengatakan ta'adud hukumnya makruh. Kenapa? Karena seorang yang ta'adud akan mengantarkan dirinya pada bentuk kezaliman. Dia tidak akan bersikap adil. Tapi yang benar jika seorang berta'adud kemudian bisa adil, maka dia telah menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pertanyaan yang sudah diulang-ulang. Afwan, apakah Ustadz tidak tumbuh jenggot? Ini sudah diulang-ulang. <laughs> saya sudah cerita tentang bagaimana Saat bin Ubadah memimpin kaum Ansor yang mereka sawaduhu kaum Ansor menjadikan dia pemimpin karena dia selalu menang dalam masalah uh, romyu, masalah panah dia paling hebat, masalah mengendarai kuda dia paling hebat sehingga mereka ingin dia jadi pemimpin kaum Ansor. Akan tapi satu saja kekurangan, jadi dia punya jenggot. Sampai-sampai kaum Ansor mengatakan kalau seandainya jenggot dijual kami akan beli untuk saat bin Ubadah. Makanya saya bilang kalau ada yang jualan jenggot saya ingin beli. <laughs> Masya Allah ini jenggotnya banyak sekali orang-orang yang hadir. Makanya saya bilang pernah saya ngisi pengajian sampai saya sama supir saya, eh bukan supir saya, orang nyetir nganterin saya. Yang disangka ustadz supirnya. Sampai supirnya nggak enak, ustadznya yang nyetir. <laughs> Bagaimana hukumnya bila istri selalu sering atau sering menolak untuk digauli oleh suaminya sehingga sang suami marah dan pindah dari tempat tidurnya? Ini dosa besar seorang istri yang selalu menolak uh, suaminya yang mengajak berhubungan ini dosa besar, dilaknat oleh malaikat, ya. membuat Allah murka. Ya. Ya. Oleh karenanya hendaknya seorang istri bertakwa kepada Allah ya. Apalagi di zaman sekarang ini zaman fitnah, jangan sampai suaminya terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan. Ya. Baik dalam tatkala suaminya istrinya istrinya tidak memenuhi kebutuhannya bisa jadi dia jajan di luar apalagi sekarang banyak kios yang jualan jajanan <laughs> oleh karenanya hendaknya sang istri bertakwa kepada Allah dan ingat janji-janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya istri yang solehah ya itu sangat eh, di apa namanya mudah untuk masuk dalam surga. Akan tapi saya ingatkan juga pada sang suami, hendaknya juga berias diri bagaimana bisa menggairahkan sang istri, berusaha bagaimana caranya ya. Harus bisa menggairahkan sang istri ya. Berusaha ya. Akan tapi bukan berarti kalau sang istri tidak bergairah berarti tidak mau melayani, tidak boleh. Ini hukumnya lain. Istri bergairah tidak bergairah harus melayani suami. Namun tugas suami berusaha menggairahkan sang istri. Jadi dua harus kerjasama di antara dua belah pihak. Kenapa orang-orang Syiah sangat membenci Aisyah bahkan menghukumnya kafir? Apa tujuan mereka? Karena mereka hasad kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sehingga hasad pula kepada putrinya. Bismillah ustadz kalau suami saya sedang marah dengan saya lalu tidak tidur bareng. Cuma tidur tidak tidurnya cuma semalam aja. Besoknya sudah tidur lagi kali. Apakah sudah jatuh talak? Enggak ya. Jatuh talak tidak seperti itu. Talak ya dengan mengucapkan, kamu saya cerai itu berarti jatuh Talak. Tapi kalau istri tidak, suami tidak mau tidur satu bulan itu tidak, bukan berarti cerai. Rasulullah pernah menghajar istrinya sebulan. Rasulullah pernah menghajar istrinya sebulan. Saya mohon maaf ini banyak pertanyaan tapi saya tidak bisa jawab. Insya Allah bisa ditanyakan kepada ustadz-ustadz yang lain. Demikian saja, semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat yang benar dari Allah Subhanahu wa taala yang salah pribadi saya dan dari syaitan. Semoga Allah maafkan kita semua. Uh, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.